Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun melainkan mereka semuanya mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Allah. Menyerukan tauhid tanpa syirik, menyerukan syariah yang sahihah yang benar dengan tanpa penyimpangan-penyimpangan padanya. khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin jalan yang beliau tempuh adalah jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam Hadhihi sabili Inilah jalanku Jalan yang aku tempuh Yang aku jalani yaitu ad'u Allah ala basiratin aku berdakwah kepada Allah di atas basirah di atas ilmu ana wa man aku kata Rasul dan orang-orang yang ikut dengan aku maka Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya dari kalangan kaum mukminin mereka adalah para da'i-da'i. Mereka adalah para du'at ilallah. Dan mereka berdakwah di atas basirah, di atas ilmu, petunjuk. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan perintahnya kepada segenap kaum muslimin supaya ada di antara mereka yang melanjutkan perjuangan dakwah ila Allah yang mulia ini. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Ali Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendalah ada hendaklah ada di antara kalian wahai kaum mukminin sekelompok orang yang mendakwahkan kebaikan berdakwah kepada kebaikan beramar ma'ruf bernahi mungkar merekalah orang-orang yang muflih orang-orang yang beruntung maka dakwah ila Allah barakallahu fikum sekali lagi ibadah kepada Allah dari ibadah-ibadah yang begitu mulia yang begitu agung Sebab yang menjalankannya orang-orang agung, orang-orang mulia. Jalannya para anbiya wal mursalin. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah jalannya uh, kaum mukminin pengikutnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ikhwanuddin azakumullah di antara da'awat di antara dakwah-dakwah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin di antara pihak-pihak yang menyuarakan dakwah di tengah-tengah kaum muslimin penerus dakwah para anbiya wal mursalin adalah dakwah salafiyah dikatakan sebagai dakwah salafiyah dikarenakan dakwah ini menisbatkan dirinya kepada kaum salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Yang mana mereka semua mm, mengikuti jejak langkahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dakwah salafiyah adalah dakwah nabawiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah sunnah dakwah para anbiya wal mursalin dakwah Rasulullah sallallahu wasallam dakwahnya para sahabat dakwahnya para tabi'in dakwahnya para atba'ut tabi'in dakwahnya para imam imam kita kaum muslimin dakwahnya para ulama-ulama kita salafiyin ila yaumiddin dan kita bangga menyebut dakwatul haq ini dengan dakwah salafiyah sebab penisbatan kepada dakwah salafiyah kepada salafiyah merupakan penisbatan yang hak, penisbatan yang benar, penisbatan yang syar'i, penisbatan yang disepakati kebolehannya oleh para ulama ussunnah untuk membedakan dari dakwah-dakwah yang ada. Sehingga di sana hanya ada dua macam. Imma dakwah salafiyah wa imma dakwah hizbiyah munharibah. dakwah yang dibangun di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf dakwah salafiyah sementara dakwah yang berseberangan dengan dakwah salafiyah dari semua dakwah-dakwah yang ada dikatakan sebagai dakwatun hizbiyatun munharifah dakwah hizbiyah menyimpang barakallahu kita angkat suara kita tegas menyuarakan dengan lantang terkait dengan dakwah salafiyah ini. Kita meyakini dan siakin yakinnya bahwa dakwah salafiyah adalah dakwahul haq, dakwah dakwah yang benar, kelanjutan daripada dakwah para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'ah dalam risalah beliau berjudul Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manhaj salafi ketika beliau menyebutkan kaidah yang pertama prinsip yang pertama adalah prinsip al-intisabu ila salafiyah penisbatan diri kepada kaum salaf kita mengatakan manhajun salafi. Kita mengatakan akidah salafiyah. Kita mengatakan dakwatun salafiyah. Orang yang dikatakan sebagai salafi. Dakwahnya dakwah salafiyah. Kalau jumlahnya banyak salafiyun. Ini merupakan kaidah dari kaidah-kaidah dalam bermanhaj salaf. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan disebutkan dalam majmu'ul fatawa juz yang keempat beliau menyatakan la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaih wa i'taza ilaih bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan tidak ada aib tidak ada aib bagi siapa saja yang menampakkan mazhab salaf menisbahkan diri kepadanya menyandarkan diri kepadanya bahkan wajib diterima daripadanya dengan kesepakatan para ulama sebab mazhab salaf tiada lain kecuali kebenaran sehingga diyakini sebagai perkara yang hak perkara kebenaran yang meyakinkan dan Barakallah cukup dengan bangga kita menisbahkan diri kepada kaum salaf terkait dengan semua aspek kita, manhaj kita, dakwah kita, akidah kita, akhlakiah kita, muamalah kita, adabnya kita, semuanya dinisbahkan kepada kaum salaf. Akidah salafiyah, dakwah salafiyah, manhaj salafi, muamalah salafiyah, akhlakun salafi, ibadah salafiyah, wahatalah. Dikatakan oleh Syekh Syekh Abdul Jabiri hafizahullah menasihatkan kepada kita kaum muslimin dalam risalah tadi yang, yang disebutkan di atas. Beliau mengatakan faya syabab al-Islam khasatan wa ya ayyuhal muslimuna 'ammatan la yakunanna fi sudurikum harajun min intisabi ila as-salafiyyah بل ارفعوا بها رؤوسكم واسدعوا بها ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم Wahai para pemuda-pemuda Islam secara khusus Wahai kaum muslimin secara umum Sedikit pun jangan sampai ada perasaan berat hati Jangan sampai ada di hati-hati kalian Perasaan berat hati Untuk menisbahkan diri pada kaum salaf Kepada salafiyah Bahkan tegakkan kepala kalian dengan itu. Suarakan dengan lantang dengan itu. Dan jangan melemahkan kalian. Jangan mengambil kalian celaan orang yang mencela tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Maka kita meyakini dengan siyakin yakinnya dakwah salafiyah, dakwatul haq, dakwah salafiyah, dakwatul sunnah dakwah salafiyah, dakwah nabawiyah, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanjutan daripada dakwah para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Maka semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dakwah, keutamaan para dai dan yang terkait dengannya, maka yang dimaksud adalah dakwah salafiyah dakwatul Hak, dakwatul sunnah. Bukan dakwah-dakwah yang lain yang menyimpang dari dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Ini mukadimah penting yang harus dipahami baik-baik barakallahu fikum supaya tidak ada keraguan-keraguan dalam hati kita terkait dengan dakwah salafiyah mulia ini. Ikhwanuddina azakumullah. Hadhihi dakwah salafiyah dakwah salafiyah ini dakwah sunnah ini Dawatul Haq ini memiliki usul, memiliki pokok-pokok landasan-landasan dasar dakwah yang dengan itu, yang dengan itu akan terbedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah munharifah yang dengan usul tadi dengan kaidah kaidah ini nanti akan terbedakan antara dai salafi yang mukhlis, yang murni, yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jal dengan seseorang yang mengaku-aku sebagai da'a, sebagai da'i salafi padahal banyak pada dirinya perkara-perkara yang bertentangan dengan dakwah salafiyah. Ini akan menjadi pembahasan kita pada daurah kita kali ini hari Kamis pagi hari ini penjelasan tentang pokok-pokok dakwah salafiyah Ikhwanuddin azakumullah ketahuilah bahwasanya usul dakwah salafiyah pokok-pokok dakwah salafiyah kathirah sangatlah banyak sangatlah banyak minha tarji'u ila nafsi da'i di antara pokok-pokok dakwah salafiyah tadi ada yang kembali kepada sang dai itu sendiri ada pula usulun tarji'u ila al-mad'uwin. Pokok-pokok dakwah salafiyah yang kembali kepada para mad'u, audien dakwah. Ada juga usulun tarji'u ila al asaliq ad-da'awiyah. Prinsip-prinsip pokok-pokok dakwah salafiyah yang kembalinya kepada uslub dakwahnya, cara penyampaian dakwahnya. Juga berkaitan dengan wasail, wasilah, wasilah dakwahnya. Barakallahu fikum. Sehingga luas. Ada yang terkait dengan sang dai, ada yang terkait dengan sang mad'u, ada yang terkait dengan uslub dakwahnya. Barakallahu fikum. Uh, ini semua ikhwan diambil dijabarkan oleh para ulama dari nas yang khusus juga dari nas-nas yang umum terkait dengan poin-poin di atas. Di antara hadis Rasul saw Alaihi Wasallam yang secara umum mengisyaratkan kepada kita tentang tiga pokok tadi. Pokok dakwah terkait dengan dai, pokok dakwah terkait dengan mad'u, pokok dakwah terkait dengan uh, usul dakwah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Ke Yaman. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له Ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal Qiyaman, Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'ad, Innaka ta'ti qawman ahla kitab. Engkau nanti wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Ini Yahudi kala itu. Di Yaman Yahudi. Rasul mengatakan, "Fal takun فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله maka hendaklah yang pertama kali yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ialah dua kalimat syahadatain la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa fi riwayatin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila wahidullah Hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadid. Sampai akhir hadid. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita terkait dengan pokok dakwah salafiyah terkait dengan sang dai. Dari sisi yang diutus kiaman adalah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arba. Sahabat Ma'ad termasuk ulamanya sahabat. Termasuk koriknya sahabat. Termasuk muftinya sahabat. Ini menunjukkan ya Pak, sang dai-nya itu dai-dai yang berkualitas. Dai-dai yang berilmu. Bukan sembarang dai. Barakulahikum. Ini terkait dengan sang dai. Menunjukkan adanya usulun fid dai, bawabit wa qawaid fid dai ilallah. Pokok-pokok kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sang dai. Yang kedua, terkait dengan mad'unya. Itu nampak pada briefing Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat Mu'ad innaka ta'ti qauman ahla kitab engkau nanti wahai Mu'ad mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjabarkan menjelaskan kepada sahabat Mu'ad mad'unya nanti orang yang dia hadapi audien dakwah yang dia hadapi yakni dari kalangan ahli kitab itu menunjukkan ya ada yang berkaitan dengan para mad'u. Kemudian yang terkait dengan uh, usul dakwahnya, Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wal takun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Al-hadid. Maka yang pertama kali kamu sampaikan, kamu dakwakan kepada mereka ia dua kalimat syahadatain. Ini terkait dengan usul dakwah, terkait dengan wasilah dakwah, al-bada'atu bil ahammi fal aham memulai dengan perkara yang paling penting kemudian yang penting setelah itu memulai dengan dakwah tauhid dengan dakwah sunnah barakallahu fikum ada tiga ya. dan insya Allah pada kesempatan kali ini dikarenakan waktunya yang sempit menyisakan dua jam setengah dari sekarang barakallahu fikum Kesempitan ya Pak kita akan mengkaji dua poin yang pertama yang berkaitan dengan para dai. Ini sebagai masukan sebagai upaya perbaikan ke dalam supaya dakwah salafiyah dan duat salafiyin selalu memperbaiki diri, selalu meningkatkan kualitas diri mereka dalam berdakwah kepada Allah. Dan yang kedua terkait dengan asalib da'awiyah, uslub uslub dakwahnya. Barakallahu fikum. Ada yang pertama, yang berkaitan dengan masalah qawaid salafiyah fi da'i ila sunnah. Kaidah-kaidah salaf terkait dengan para dai-nya. Terkait dengan para dai-nya. Di sini para itu Dibahas oleh para ulama terkait dengan bab akhlakul da'iyah. Akhlaknya seorang dai. Nah, dibahasakan dengan kaidah salafiyah terkait dengan para dai sunnah. Pembahasan intinya terkait dengan akhlakul da'iyah, akhlaknya para dai. Yang pertama yang pertama ialah yakuna da'i حسن المعتقد أن يكون الداعي حسن المعتقد sang dai harus bagus akidahnya harus di atas akidah salafiyah harus bagus manhajnya lurus di atas manhajun salafi membangun dakwahnya di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah diwujudkan dalam realita kenyataan dakwahnya dalam semua aspek dakwah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang ini adalah syarat utama yang membedakan antara dai salafi, dai sunnah dengan dai hizbi yang menyimpang. Barakallahu fikum. Ibadatina azakumullah. Seseorang itu, apalagi dari kalangan para da'i, dikenal sebagai da'i salafi. Yu'raf bis salafiyah, dikenal sebagai seorang da'i salafi bi umurin dengan beberapa perkara. Minha di antaranya adalah barakallahu fikum takriruhu limu'taqadis salaf wa manhajihim. Dia menjabarkan, dia menguraikan akidah salaf, manhaj salaf dalam dakwahnya. Nampak pada akidahnya, nampak pada manhajnya, nampak pada dakwahnya, nampak pada muamalah akhlakiyahnya, nampak dalam keseharian dia. Masyhur di kalangan di kalangan para ulama atau masyhur di kalangan para doa salafiyin yang lainnya, masyhur di kalangan para ikhwah salafiyin, dia sosok dai yang membela sunnah, membela pemahaman salaf, eh, membantah penyimpangan-penyimpangan yang muncul dari ashabul ahwa'i wal bid'ah dikenal dengan salafiyahnya masyhur bis salafiyah ini yang pertama dan yang paling utama dia wujudkan langsung dia buktikan langsung manhaj salafnya akidah salafiyahnya pada dakwah dia dan pada kesehariannya ini yang paling penting ini yang paling Yang paling penting, antum jadi tahu. Ada dai salafi. Nah, semuanya di atas manhaj salaf. Akidatan wa da'watan wa muamalatan wa sulukan wa ila akhirnya. Yang kedua, yang kedua dia masyhur di kalangan para ulama sunnah masyhur termasuk duatus sunnah, duatus salafiyin. mendapatkan rekomendasi dari para ulama sunnah bahwa dia seorang dai salafi yang dikenal kebaikannya, dikenal sunnahnya, dikenal salafiyahnya di kalangan para ulama, tidak dikenal penyimpangan-penyimpangan dia. Ada dai salafi. Yang ini takkit saja, penambahan saja. Yang paling penting poin yang pertama warakallahu. Baik, atau di kalangan rasional. Dia dikenal dari di kalangan para asatidah sunnah, dikenal oleh para duatus sunnah dan para ikhwah-ikhwah salafiyin dikenal sebagai sosok dai yang masyhur dengan salafiyahnya, masyhur dengan sunnahnya. Para fikum. Enggak dikenal dengan syubhatnya, enggak dikenal dengan fitnahnya, enggak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangannya. Barakallahu namanya syuhratun bisalafiyah ada muhim ini sangat penting dan yang paling penting itu adalah poin yang pertama dia betul-betul mewujudkan membuktikan dia sebagai seorang salafi dia atas para salaf akidah salafiyah dakwah salafiyah diwujudkan langsung dalam kesehariannya menyampaikan akidah akidah salafiyah menyampaikan pembahasan ibadah ibadah salafiyah semuanya nampak dan masyhur pada dirinya uh, salafiyah dia barakallahu fikum ini yang pertama ini yang membedakan nanti antara dai salafi dan yang bukan salafi barakallahu yang kedua yang masih berkaitan dengan sang dai terkait eh, dengan dakwahnya supaya dakwahnya dia makbulah supaya dakwahnya sahihah diterima oleh Allah Azza wa Jal diterima oleh masyarakat yang ada sahih di atas sunnah yang kedua ialah ayyakuna mukhlisan fi da'watih ayyakuna mukhlisan fi da'watih dia ikhlas dalam dakwahnya ikhlas dalam dakwahnya ini syarat utama diterimanya sebuah amal ibadah. Di antaranya ibadah dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyakuna mukhlishan di dakwati. Ikhlas dalam dakwahnya. Perlu dipahami karena bin azakumullah. Seseorang dai dinyatakan ikhlas dalam dakwahnya ketika ada pada dia dua perkara. Ini dikatakan sebagai suratul ikhlas suratani min suwaril ikhlas bid'at Allah. Dua gambaran bentuk real keikhlasan seseorang dalam berdakwah kepada Allah Yang pertama ialah ayyabtaghiya bid'awatihi mardatillah dia mengharapkan, mendambakan, mencari dengan dakwahnya ini ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'atan wala syuhratan wala dunia. wala ilahi. Dia dakwahnya bukan karena riya supaya dilihat orang lain. Bukan karena sum'ah supaya didengarkan oleh orang lain. Bukan karena kemasyhuran atau ketenaran atau nama baik, bukan karena dunia, harta, tahta, wanita atau yang lain-lainnya. Lah, dia betul-betul mengikhlaskan niatnya dengan penuh ketulusan dalam dakwahnya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha mardatillah. Barakallahu ini yang pertama dan jelas barakallahu itu. Yang kedua termasuk di dalam ikhlas di dakwah ialah ayyakuna da'i yad'u ila Allah yad'u ila sabilillah yad'u ila al-khairat Ketika sang dai itu berdakwah mengajak orang lain kembali kepada Allah. Mengajak orang lain kembali ke jalan Allah. Mengajak orang lain kembali kepada kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Anda perhatikan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dakwah. Semuanya tidak akan lepas dari poin-poin tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Allah juga mengatakan dalam, ah, dalam ayat yang lainnya lagi, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah ila ayat." Dikatakan berdakwahlah engkau wahai Rasul ke jalan Tuhanmu sabilillah. Ah, Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Berdakwah kepada kebaikan. Itu yang namanya keikhlasan. Ketika sang dai barakallahu fikum mengajak segenap umat manusia, mengajak kaum muslimin untuk semua kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali ke jalan Allah azza wajalla mengajak mereka semua untuk mengamalkan kebaikan, mengamalkan amal saleh, khairat. Ada mukhlis dakwah. Barakallahu Sehingga dakwahnya kepada Allah ya ikhwan. La yad'u ila nafsih wa la yad'u ila hizbih wa la yad'u ila ay shay. Ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Maka dakwahnya bukan mengajak orang untuk kembali pada dirinya. Bukan mengajak orang kembali pada kelompoknya atau kepada jamaahnya atau hizibnya atau yayasannya atau pondoknya atau markisnya atau yang lainnya. La, Tapi dakwahnya betul-betul mengajak orang kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali ke jalan Allah, kembali pada kebaikan kebaikan yang dibimbingkan dalam agama Allah. Ada mukhlisun fi da'wati. Ini yang ditandih, diingatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Najdi rahimahullah dalam kitab Tauhid terkait dengan masalah dakwah ini. Banyak sekali kata beliau. Orang-orang yang mengaku berdakwah kepada Allah tapi pada hakikatnya yad'u ila nafsih, yad'u ila hizbih. Mengajak orang kepada dirinya sendiri. Taklid kepada dirinya fanatik kepada dirinya atau pada kelompoknya atau jamaahnya atau yang lain-lainnya. Ini bukan dakwah salafiyah, ini dakwah hizbiyah, dakwah asabiyah. Yang namanya dakwah salafiyah, para dai-nya mendakwahkan ah, mendakwah mendakwai kaum muslimin, mengajak kaum muslimin kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman salaf ke jalan Allah, bakar kebaikan, amal saleh, wahakala. Tidak peduli orang lain ikut sama dia ataukah tidak. Tidak peduli orang itu memuliakan dirinya ataukah tidak. Tidak peduli orang lain mendapatkan petunjuk melalui dia ataukah orang lain. Yang penting dia akan bahagia, dia akan senang menyaksikan kaum muslimin beramai-ramai mempelajari Alkitab Sunnah beramai-ramai memahami pemahaman salaf mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal mengamalkan kebaikan-kebaikan mengamalkan perkara-perkara yang baik yang soleh senang dia dikarenakan tulus ikhlas niatnya hatani suratani ini dua surah dua gambaran barakallahu yang menggambarkan kepada kita tentang keikhlasan seseorang dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktiannya, pembuktiannya seseorang dai yang mukhlis tidak dakwatihi, dia tidak suka disanjung, tidak suka dipuji, tidak suka dia membesar-besarkan dirinya. Nah, namanya karohiyatul madah tazkiyah. Dia tidak suka untuk dieluk-elukan yang melampaui batasnya. Membenci yang namanya syuhrah ketenaran, kemasyhuran. Barakallahu fikum. Ini buktinya. Bukti yang lain barakallahu fikum yang menggambarkan kepada kita tentang keikhlasan seorang dai Allah. Dia akan siap dan terus melanjutkan dakwahnya ketika dia di posisi apapun dalam dakwah sunnah tadi ditempatkan di tempat manapun pada dakwah sunnah tadi siap lanjut dakwahnya tidak ada yang namanya keluh kesah sedikit pun ditaruh di depan di garda terdepan dalam dakwah ilallah siap bertarung ditaruh paling belakang nah, paling belakang belakang yang belakang ngurusi belakang Ha? siap meneruskan dakwah dia kepada Allah azza wajalla taruh di atas siap taruh di bawah siap dalam semua keadaan dia siap dan akan melanjutkan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun keluh kesah atau keresahan atau merah dihinakan dalam dakwah yang mulia ini. lah Kenapa? Dia hanya mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Yang dia harapkan umat manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sedikit pun keterkaitan dengan kepentingan pribadi. Tidak ada sedikit pun yang berkaitan dengan tendensi-tendensi pribadi. Tidak. Hmm, kalau mau digambarkan dalam sebuah markis, ditunjuk sebagai ketua, siap. Dijalankan dengan penuh amanah. Ditunjuk sebagai tim lapangan, siap. Hmm? Korlap atau anggota korlap, gitu ya? siap. Ditunjuk sebagai tim parkir, siap. Tidak mengatakan antum ini ngawur, Ustadz tahu di parkir. Yang penting tahu dakwah ini semuanya perkara dakwah ini. Eh, kalau dianya menggerutu, nah, diuji keikhlasan dia ini. Eh, gak boleh menggerutu. Siap. Ditunjuk sebagai tim dapur, siap. Dimanapun ditempatkan dia siap. Dikarenakan yang dia cari bukan kedudukan, bukan kemasyuran, bukan ketenaran, bukan nama baik. Lah, yang diajari marwadillah selama itu bagian dakwah kepada Allah termasuk ta'awun da'awi ta'awun dakwah dia siap jangan dikira mudah ya ikhwan sulit ngomongnya gampang prakteknya itu sulit Barakallah. Di antara contoh bukti nyata keikhlasan sang dai Allah dan perkara dakwahnya dia akan bersuka cita, akan bahagia, akan menyupport. Ketika ada da'i yang lain, da'i yang lain yang juga alus sunnah di atas sunnah, yang begitu disukai oleh para ikhwah. Kalau taklim jumlahnya membludak, banyak. Antusias menghadirinya, antusias mendatanginya, antusias mendengarkannya, antusias dalam talabul ilmi dengannya. Bahagia dia. Walaupun ketika dia yang taklim jumlahnya cuma, cuman dua lingkaran saja. Barangkali itu. Atau selingkaran saja. Atau separuh lingkar saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hmm? Bahkan dia akan menyupport para ikhwah. Menyemangati para ikhwah untuk mengambil faedah ilmu kepada usat yang dimaksud dianggap yang lebih memberikan kemanfaatan untuk umat, untuk dakwah. Ini jangan dikira gampang, ya, Ikhwan. Walaupun posisi dia dalam sejarah dakwah gitu ya, posisi dia adalah orang yang pertama kali berdakwah di tempat ini. Tim babat alas Kan begitu ya. Tim Babat Alas yang pertama kali membuka lahan dakwah. Yang pertama kali merintis dakwah. Yang pertama kali memulai berdakwah. Hingga satu demi satu para ikhwah datang semakin lama semakin besar perintisnya. Tapi subhanallah ketika datang dai-dai yang lain yang membantu dia, para ikhwah lebih senang para dai-dai yang lainnya itu. Ha? Sang perintis Ya kalau pas lagi taklim satu lingkaran dua lingkaran saja. ha? Yang membantu para perintis dakwahnya luar biasa. ha? Yang datang begitu banyak, begitu besar, membludak dan segala macamnya. Bukti keikhlasan dia akan menyupport. Tidak ada keluh kesah, tidak ada merasa disaingi, tidak ada dia merasa uh, disingkirkan. Terus bertahun dengan apa yang dia mampu menyupport para ikhwah yang lainnya untuk kembali kepada dai-dai yang banyak memberikan kemanfaatan kepada mereka barakallahu fikum. Ada mukhlisun fi da'watihi. Orang ikhlas dalam dakwahnya barakallahu fikum. Kita hanya membutuhkan memerlukan model-model dai yang semacam itu. Kalau dakwah salafiyah dijalankan oleh para dai-dai yang semacam ini, akhlaknya semacam ini prinsipnya, insya Allah akan kokoh dakwah tersebut. Akan kokoh, akan kuat, akan nampak ta'awunnya, akan nampak tasyawurnya, akan nampak tafahumnya, akan nampak ketegarannya, akan nampak keistiqomahannya, kesolidannya. Ketika semuanya termotivasi dengan niat ikhlas karena Allah dalam cara dakwah. Namun yang nyata, yang kenyataannya barakallahu fikum tidak seperti yang kita omongkan tadi. Terlalu banyak di tempat-tempat yang lain. Terlalu banyak di, di, di beberapa tempat barakallahu fikum terjadi yang namanya gesekan-gesekan intern, gesekan-gesekan dari dalam. Semuanya itu ketika diusut benang merahnya cuma satu, ikhlasnya kurang atau ikhlasnya tidak ada. Yang ini rebutan kekuasaan, yang ini rebutan uh, Madu'u yang ini rebutan jadwal taklim, yang ini rebutan eh, al-muhim. Ini saya tandih supaya jangan sampai kita merobohkan dakwah salafiyah dengan kelakuan-kelakuan kerdil kita sendiri. Maka kita wahai para dai Allah dan antum semua dari para dai berdakwah sesuai dengan kemampuan itu masing-masing. Antum ayu salafiyun Ahlussunnah wal Jamaah terutama pada doa ilallah kita perbaiki niat kita dalam perkara dakwah. Kita ikhlaskan niat kita dalam perkara dakwah. Kita berjuang membela dakwah salafiyah ini dengan penuh keikhlasan. Yang kita harapkan pahala murni dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita harapkan marbatillah, ridhonya Allah Azza wa Jalla. Yang kita dakwahkan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah mengajak umat kembali kepada Allah dan, dan Rasulnya, mengajak umat kembali kepada amal-amal Islam, amal kebaikan yang dibimbing dalam Islam. Jangan ada tendensi pribadi, jangan ada tendensi pribadi atau duniawi pada diri kita masing-masing. Barakallah. Insya Allah, ketika semuanya termotivasi dengan keikhlasan, insya Allah Taala, dakwah akan semakin kuat, akan solid akan lurus isi istiqamah di atas al-haq barakallahu ada muhimun ahli akhlisu niyatakum fi hadhihi da'wah barakallahu fikum ini saya katakan prinsip-prinsip mendasar terkait dengan para dai-nya yang merusak dakwah yang membuat orang terpelanting dari dakwah ketika manhajnya dia bergeser ketika akidah dia bergeser atau berubah atau pindah. Atau ketika akidah dia bagus, manhajnya kuat, tapi keikhlasan dia keropos. Niatnya dia nggak lurus. Hati-hati. Ini sebab robohnya sebuah dakwah dan sebab terpelantingnya seseorang dari dakwah salafiyah. Ketika hilang keikhlasan atau ketika kurang keikhlasan atau kropos keikhlasannya barakallah ayat wa hadis terkait dengan bab ikhlas sangat banyak ini yang kedua camkan baik-baik maka antum yang dari sini barakallahu fikum yang sedang mengampu dakwah yang besar di uh, bumi Ambon manusia ini di bunda antum dakwah yang mulia ini antum harus betul-betul memperbaiki dua poin tadi Perbaiki akidah, perbaiki manhaj yang kokoh, yang lurus, yang bersih. Dan yang kedua perbaiki niat, ikhlaskan niat telah mengambil dakwah ilallah di bumi Ambon ini barakallahu fikum dan tempat-tempat yang lainnya di seluruh dunia ini barakallahu fikum. Ikhlasun niat yang akan memotivasi kita untuk bisa berjuang fisabilillah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi senang atau kesempit, dalam kondisi apapun kita akan siap dan akan siap berjuang dan berkorban dengan harta benda dan jiwa kita barakallahu fikum. Yang ketiga. <clears throat> Yang ketiga barakallahu fikum yang dimasukkan oleh para ulama terkait dengan akhlak dai ialah al hikmatu fid da'wah memiliki hikmah dalam perkara dakwah. <clears throat> Ini nanti akan kita tunda pembahasannya pada pembahasan uslub dakwah. <clears throat> Namanya uslubul hikmah fit dakwah. Saya yang berikutnya yang juga sangat penting dimiliki oleh para duat ilallah ialah al-hilm wa sabr. Al-hilm wa sabr. Memiliki kesabaran, ketabahan, ketegaran dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan hilm, kehati-hatian, penuh perhitungan, tidak terburu-buru, Barakallahu fikum. Al-hilm sabar Barak Ini juga demikian yang muhim juga. Sangat-sangat penting. Sebab yang namanya dakwah ilallah Barakallahu fikum gangguan-gangguannya sangat banyak. Problematika dakwah sangat banyak. Bahkan musuh-musuh dakwah sangat banyak. Jangan dikira, jangan dianggap yang namanya dakwah itu ceramah innalhamdulillah hamdalillah naktafi lahuna wassalam selesai. La. Tapi dalam berdakwah kepada Allah kita menghadapi sekian banyak komunitas. Komunitas intern Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Kita perlu sabar menjaga mereka, sabar menjaga ukhuwah mereka, keutuhan mereka. Harus halim, Betul-betul jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, penuh dengan hikmah, perhitungan ketika menghadapi ada masalah intern tengah-tengah Rasulullah Salafi. Wa al Salafi manusia. sajayahu mukhtalifah. Tabiat mereka berbeda-beda. Watak mereka berbeda-beda. Yang ini temperamental, semua pendek, gampang meledak. Yang ini agak panjang sedikit, yang ini panjang banget, yang ini kepanjangan. Itu macam-macam dan semua terlalu sunnah salafi. Maka perlu kesabaran untuk mengopeni mereka semuanya. Mengayomi mereka semuanya. Mendinginkan mereka semuanya. Ini maksudnya apa? Itu tugasnya para da'i Allah. Nggak mudah dan tidak gampang. Perlu kesabaran. Belum lagi yang di luar sana gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah dan segala macamnya sangat banyak. Belum kesabaran, belum ketegaran, belum ketabahan. Barakallahu Belum lagi ujian-ujian terkait dengan individu ini berusaha dai diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, serba tidak ada, serba, tidak mampu, kondisi yang sempit, kondisi yang pahit dan segala macamnya. Itu problem dakwah. Maka ketika sang da'i ilallah barakallahu fikum memiliki yang namanya kesabaran. Sabar yang luar biasa dalam dakwahnya barakallahu fik. Maka dakwah akan, lang, akan berlangsung. Dakwahnya akan terus berlanjut. Tidak akan kandas dengan jalan barakallahu fikum. Dan akan sukses insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Sabar. Wal hilm. ini muhim jidat. Eh, sejarah para anbiya wal mursalin cukup sebagai contoh bagi kita. Bagaimana sabarnya mereka dalam dakwah, bagaimana tabahnya mereka, keisi komahan mereka, ketegaran mereka dalam perkara dakwah, menghadapi gangguan-gangguan masyarakatnya dan segala macamnya luar biasa. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah dengan kaumnya yang ikut sedikit. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam awal-awal dakwahnya dilempari batu oleh anak-anak, oleh perempuan di Taif berdarah-darah beliau. Hmm? Itu cukup sebagai contoh yang sangat baik, tahu ladan yang sangat baik untuk kita semuanya para doa Allah dalam bersabar menghadapi semua gangguan-gangguannya. Sabar ala dakwah. Ini muhim jidan. Kalau kemudian dai-nya itu dai kecengam Tentu dai kecengam nih ya, konjak, Dai yang tidak bertaji, dai yang tidak bertaring, dai yang ha, lembek, yang nggak tegar. ia ya bisa bubar dakwahnya. Berdakwah di sebuah tempat, entah di tempatnya dia sendiri atau tempatnya tempat yang lainnya lagi, Berdakwah bayangan dia dakwah itu penuh dengan uh, karpet merah, dengan taburan bunga-bunga dan segala macamnya. Bayangan dia seperti itu. Ternyata dia berdakwah di hadapan dia onak dan duri, jurang yang terjal dan segala macamnya. Allah Subhanahu Kaget. Akhirnya mutung. Kalau kayak gini dakwahnya ya berat ya akhi. Huh? Wah, kalau disuruh berjuang begini ya repot ya, akhi. Wah, mikir, mikir, mikir, mikir, mikir. Hah? Ini suruh minggir, suruh dulu yang anteng, manis. Hah? Bukan orangnya untuk terjun dalam perkara dakwah warahmatullahi akan kandas dakwah seorang akan kandas tidak akan berlanjut ketika tidak punya kesabaran sabar sebagaimana sabarnya ulul azmi sabar sebagaimana sabarnya para anbiya wal mursalin sabar sebagaimana sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar sebagaimana sabarnya kaum salaf dan itu siap menghadapi kondisi yang paling buruk sekalipun siap mengorbankan jiwa raga siap itu seorang dai sabir muhtasib sabar dan betul-betul mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ista'inu wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Dalam meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Dan sungguh itu bukan yang sangat besar, sangat-sangat besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama una fasabru khaslatun wa himmatun lidda'iyah alladhi yuridu najaha da'watihi lil islami was sunnah. Maka sabar dalam perkara dakwah perangai yang sangat penting yang harus dimiliki seorang dai yang mendambakan kesuksesan dakwahnya di atas Islam dan sunnah. Ar-sabir muhtasib. Ini didahulukan ya kawan supaya kita semua sebagai para dai dai Allah dari kalangan dai dai sunnah betul-betul mempersiapkan diri untuk memperbaiki kualitas perangai perangai kita dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting empat poin tadi di atas sunnah manhaj yang hak ikhlas dalam perkara dakwah, sabar dalam perkara dakwah, dan hikmah. Hikmah akan kita bahas nanti Insya Allah pada pembahasan uslub dakwahnya. Barakallahu fikum. Ketika seorang da'i tidak memiliki poin-poin tadi, maka lebih banyak terpelanting dari dakwah daripada koma di atas dakwah. Lebih banyak e, merusak dalam perkara dakwah dibandingkan dengan memperbaiki dalam perkara dakwah. Yang kita maukan, yang kita harapkan, yang kita bahkan, yang kita perlukan dai-dai profesional, dai-dai berkualitas yang memiliki perangai-perangai yang mulia dari perangainya para dai Allah. Akidahnya sahih, manhajnya kokoh, terus ikhlas, niatnya sabar, istiqamah, orangnya hikmah dalam kerajaan Allah. Barakallahu Maka akan membuahkan dakwah yang indah, yang luar biasa diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sahihah dan diharapkan juga diterima oleh masyarakat kaum muslimin yang lain. Barakallahu fiikum. Ada yang pertama. Pokok-pokok dakwah salafiyah yang berkaitan dengan para dai-nya. Ini muhimun jiddan. Adapun yang kedua, yang kita bahas dalam kesempatan kali ini barakallahu fiikum adalah usulun tarji'u ila asalib da'awiyah prinsip-prinsip pokok-pokok dakwah salafiyah yang ber, yang, yang yang kembali dengan yang, yang berkaitan dengan uslub dakwahnya. Dengan uslub dakwahnya. Ini pokok inti daripada dakwah salafiyah. Uslub inilah sekali lagi yang membedakan antara dakwah salafiyah hak dengan dakwah-dakwah hizbiyah munharifah. Terutama di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Berbagai macam fitnah muncul semua berkaitan tentang ini. Terkait dengan uslub dakwahnya, cara dakwahnya. Barakallahu fikum. Uh, eh, Ibnu secara global Uslub dakwah salafiyah dibagi dua. Uslub dakwah salafiyah dibagi dua. Yang pertama ialah uslub ta'lif. Yang kedua ialah uslub syiddah. Yang pertama uslub ta'lif. Uslub cara dakwah dengan cara melembutkan hati, mengambil simpati para madu'u. Namanya ta'lif lukulu. Melembutkan hatinya orang lain, mengambil simpatinya orang lain. Yang kedua, namanya uslubu syiddah. Berdakwah dengan cara yang tegas, lugas, tanpa basa-basi. -basa. katakan hak. Batil, katakan batil. Sunnah, katakan sunnah. Bid'ah, katakan bid'ah. Haram, katakan haram. Halal, katakan halal. Tegas. Menyimpang, katakan menyimpang. Sesat, katakan sesat. Lurus, katakan lurus. Syiddah, tegas. Semua dengan bimbingan syariah. Dua ini, uslub taklif, uslub syiddah. Ketika dikemas Ketika dikemas dengan ketentuan syariat itulah yang disebut dengan hikmatun fi dakwah. Hikmah dalam berdakwah kepada Allah. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh sang dai. Sekaligus uslub dakwah dia. Hikmah dalam perkara dakwah ilallah. Rifqun fi mawdihi wa fi mawdiha. Lemah lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya lagi yang lain. Itu yang namanya hakimun fi da'watihi. Orang yang hikmah dalam perkara dakwah warakallah. Tapi ya, Kapan kita menerapkan uslubut ta'lif? Dan kepada siapa kita menerapkan uslub syiddah? Kapan kita lembut dan santun dalam cara dakwah? Kapan pula kita harus tegas, lugas dalam bersikap dalam perkara Ini yang paling penting para kalau. Ikhwan fillah ketahui dah. Uslub taklif Uslub untuk mengambil hati simpati orang lain dengan kelemah lembutan ditujukan untuk beberapa pihak Yang pertama, ditujukan kepada setiap orang yang dikenal di atas sunnah dikenal di atas akidah salafiyah manhajun salafi di atas sunnah Rasulullah SAW tidak dikenal dengan penyimpangannya akhun salafi saudara kita, ikhwah ikhwa kita harus sunnah salafiyin yang masuk dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan kesolehannya, dengan takwanya kepada Allah Azza wa Jal, dengan uh, akhlak yang mulia. Yang diterapkan kepada mereka ialah ruhama'u bainahum. Harus ada kasih sayang di antara mereka. Ketika menyampaikan dakwah dengan kelembutan, nah, dengan penuh kesantunan, dengan penuh hikmah kepada mereka. Disampaikan ilmunya, ayat wa hadis dengan tahapan-tahapan ilmu dan segala macamnya seperti yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, ada wadih. Ya, ruhama'u bainahum. Azillatin 'alal mu'minin. Rendah hati. Ya, bukan rendah diri, rendah hati di hadapan kaum muslimin. Hmm, barakallahu Maka sang dai ilallah dan semua yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmah kepada para ikhwah. Barakallah. Atau Yang kedua, uslubut talif. Uslubut talif ditujukan kepada awamul muslimin ditujukan kepada orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin yang tidak banyak mengerti alias yang jahil tentang bimbingan-bimbingan Islam yang sahih yang jahil tentang sunnah Rasul salatu wassalam kita harus bersikap lunak kepada mereka tunjukkan akhlak yang mulia yang lembut yang santun kepada mereka ambil hati mereka ambil simpati mereka dengan akhlakiah kita. Barakallahu Ketika mereka barakallahu fikum uh, jatuh dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah perkara dosa, ditegur dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Rifkun wali fi mawdihi. Ini yang dijodohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat ya. Belum menampilkan sikap yang begitu halus jadi begitu lembut terkait dengan awam nas. Contoh hadis Arabi. Hadis yang menceritakan tentang seorang Arab pedalaman, Arab Badui, datang ke Masjid Nabawi, lalu kemudian kencing di pojok masjid. Hmm? ada seorang yang dari Arab pedalaman nih, Arab Badui, datang ke masjid. Tuk, tipis bukannya ke toilet tapi mojok ke masjid Hah? mau mancur itu kalau gitu kira-kira saya, saya mau tanya sama antum kira-kira kalau ada orang pedalaman Hah? ada nggak sih pedalaman ada ya ada orang pedalaman ya ada nggak sih ada ya ada ada nggak bapaknya dia muslim dia bukan bukan muslim, dia muslim, acang dia. Nah, datang, dalaman, masuk ke masjid di kampung muhajirin. Nah, tik tik tik tik. Antum lagi majelis di sini, tahu-tahu mojo di pojokan masjid, tahu-tahu mau buka celana dia, mau mancur. Kira-kira apa antum punya reaksi? Kira-kira apa antum punya reaksi? Antum apa kan dia, Ya, Anak yakin antum bakal marah-marah itu. Anak yakin antum bakal respon dengan keras. Woi, siapa itu? Udah berapa Woi, oh, ribut. Itu refleksnya para sahabat kala itu. Para sahabatul kiram refleks demikian. Langsung mencegah. Mah, mah, mah kata mereka. Weh, tahan, tahan, jangan di sini, tahan begitu. Ditahan supaya jangan sampai buang air tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kaum muslimin sikap yang begitu halus, yang begitu lembut, yang begitu taklif kepada orang tadi. Beliau mengatakan, jauh, jauh, biarkan, biarkan dia. Jangan dipahami, berarti halal dan boleh kencing di masjid. Tidak. Beliau mengatakan, jauh, biarkan dia, karena itulah kemaslahatan yang paling besar kala itu. Biarkan. Oh, udah. Kencing di masjid. Ketika itu belum menggunakan eh keramik, masih tanah gitu ya. Boleh nggak pakai keramik? Boleh pakai keramik? Ya boleh sih, masa nggak boleh pakai keramik. Kala itu masih dalam bentuk tanah, belum pakai keramik gitu ya. Yang punya pendapat masjid harus dengan tanah, tidak boleh pakai keramik, itu bid'ah, itu orang bahlul. Itu orang bahlul barakallahu fiik. Hah? Barakallahu. Tahu, tahu bahlul ya? Tahu bahlul? Ya, ya melebihi goblok lah. Barakallahu fiik. Al-muhim kencing dia. Rasul mengatakan jauh, jauh, biarkan dia, biarkan. Ketika itu orang sedang buang hajat, Rasul mengatakan pada para sahabatnya, innakum uh, innama bu'ithum yasirin. Walam tub'atsu mu'asiri Wahai para sahabatku, sesungguhnya kamu semua diutus ini untuk memberi kemudahan. Bukan diutus untuk mempersulit. Nasihat ya. Selesai buang hajat, Rasul memerintahkan sebagai sahabat untuk mengambil kayu. Ambil air satu timba. Ambil air satu timba ini. Disiramkan pada najisnya tadi itu. Hilang, selesai najisnya. Dan Rasul mengatakan kepada uh, sedang A'rafi tadi itu dinasihati, ditegur terkait dengan kehormatan masjid, tidak boleh dikotori dan segala macamnya. Terima dia. Dia semuanya ikhwan dengan penuh pelabutan. Katanya para ulama ini menunjukkan hikmahnya Rasul dalam mengajak Allah SAW. Itu sang Arab Badui yang sudah kebelet tadi itu. Itu kalau seandainya dicegah, dilarang, Mah, mah, jangan, jangan, jangan. Itu ada dua kemungkinan. Mungkin dia akan lari ketakutan. Ininya sudah mancur ini. Sambil lari, sambil kesana kemari, membasahi, najisi banyak tempat. Najisi eh, bajunya dia sendiri. Ini mau borot. Atau akan tertahan. Tek. Jadi, wih, awas, tertahan di dalam ini sangat membahayakan orang tersebut secara medis dan kesehatan. Maka yang beliau ambil hakim, betul-betul perlu perhitungan. Biarkan dia. Buang hajat, selesai, tuntas. Dia tidak ada marah bahaya dalam bab medis. Tertunaikan semua hajatnya, najisnya di sebuah tempat saja. Kemudian disiram dengan air. Ya selesai. Kalau sekarang dipel. Nasihat untuk sahabat masuk. Nasihat untuk sang badui. Masuk. Itu arah badui sholat. Setelah itu mendoakan. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Allahumma rahmani wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan rahmati aku sama yang lain. ya menunjukkan baduinya dia. Al-Muhim hikmah dan mengerjakan. Dalam kesempatan yang lain disebutkan dalam Imam Ahmad dari Abu Muhammad bahili radhiyallahu taala anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya tiba-tiba datang seorang pemuda seorang pemuda datang pemuda ya Pak tiba-tiba dia mengatakan kepada Rasul ya Rasulullah idzalli fi zina ya Rasulullah Izinkanlah aku untuk berzina ya Rasulullah. Alhamdulillah. Zina itu perkara yang haram. Ya Pak ya? Keharamannya sangat besar. Termasuk dosa besar. Kok tiba-tiba seorang pemuda datang kepada Rasul. Tahu-tahu mengatakan, Ya Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Itu sudah nggak kuat ya pemuda itu. Saya diubun-ubun ya Pak ya. Tidak kuat dia para sahabat dia. menghardik itu pemuda tidak sopan ya tahu-tahu seperti itu tapi Rasul tidak seperti itu Rasul memanggil pemuda tadi Udnu oh, sini mendekat dia mendekat Oh Udnu mendekat lagi mendekat lagi Oh Udnu mendekat lagi sampai di depannya Rasul SAW. Kira-kira mau diapakan ini, Ikhwan? Hah? Mau diapakan ini, Ikhwan? Mau diapakan? Mungkin kalau antum mungkin prah. Lah, bukan semacam itu Rasul berdakwah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyadarkan pemuda itu tentang betapa kejinya, betapa rendahnya zina. Rasul hanya mencecar dia dengan banyak pertanyaan, menggugah perasaan dia. Rasul mengatakan atau li umik. Apa kamu suka zina itu menimpa ibumu? Apa kamu suka zina itu menimpa ibumu? Atau li libnatik? Apa kamu suka zina itu menimpa putri kamu? Atau hibbuhu li ukhtik? Atau hibbuhu li amatik? Atau hibbuhu li kholatik? Disebutkan orang-orang dekatnya dia. Apa kamu suka zina menimpa ibumu, putrimu, saudari kamu, bibimu? Langsung tersadarkan dia. Dia mengatakan, La ya Rasulullah. Tidak, tidak saya nggak mau ya Rasulullah. Saya tidak mau zina menimpa ibuku, atau putriku, atau saudariku, atau bibiku. Saya nggak mau ya Rasulullah. Rasul mengatakan wa kadzalikan nas la yuhibbuna dzalika li ummahatihim wala li banatihim wala li akhwatihim. Jika orang lain sama, tidak suka itu menimpa ibu mereka atau putri mereka atau saudari mereka atau bibi mereka. Sadar dia. Ya Allah, sekejam itu, serendah itu, sekecil itu yang namanya sini. Maka Rasul menepuk dada dia. Tepuk dadanya didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma tahhir qalbah waghfir dzambah. Ya Allah sucikan hatinya pemuda ini dan ampuni dosa dia. Jangan penuh kelembutan, tidak main perapat gitu ya. Hakim dalam peradaban. Kenapa? Dikatakan pemuda ini sedang dikuasai oleh syahwatnya. Sampai diubun-ubun melebihi ubun-ubun dia. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Perlu disadarkan bagaimana kekejian amal yang mudah Semenjak itu katanya sang rawi, semenjak itu tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh sang pemuda ini melebihi zina. Yang tadinya sudah sampai di ubur ubun kepingin berzina, menjadi sangat dia benci, sangat dia suka berhasil dakwahnya Rasul SAW. Anda melihat ini hadis dalam kitab As-Sahih Al-Mustad mimma laysa fi Sahihain karya Syekh Mubul bin Hadi rahimahullah dalam membaca takliknya beliau sini. Luar biasa. Dia mengatakan wahai uh, eh, terkabil eh, makna ya kan pentingnya para dai dai Islam di zaman sekarang ini memperhatikan yang namanya hikmah dan cara dakwah. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Masih banyak lagi yang lain. Contoh yang ada para kelasikum, hikmah dan mengeratkan. Ditujukan kepada awam nas, orang-orang yang jahil tentang sunnah, tentang agama ini. Para kelasikum, kita dakwai dengan cara yang dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Akhlak kita baik dengan mereka, ambil simpati mereka, ambil hati mereka. Ketika mereka jatuh dalam sebuah kesalahan, disikapi dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dikasih nasihat dengan cara yang baik, diluruskan dengan cara yang baik. Rifqun walid hikmah dalam cara dakwah. Barakallah. Saya nah, itu. Yang ketiga, <clears throat> di antara pihak yang diberikan kepada dia taklif ialah kullu man yurja daf'u syarrih setiap orang yang diharapkan bisa diredam kejelekannya atau kejahatannya. Kita lihat ya. Mereka dalam Islam disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu yang dilebutkan hatinya. Mu'allaf itu dua macam. Ada orang yang tadinya kafir, tadinya kafir diambil hatinya supaya diharapkan masuk Islam. Ada mu'allaf. Yang kedua, seseorang yang dulunya jahat, orang yang syirir, begitu jahat, bengis, jelek ya Pak. Tapi diharapkan supaya teredam kejelek, kejelekan dia, teredam kejahatan dia. ta'lim, namanya mu'allaf. Ini dengan cara-cara syar'i. Dalam Islam terkadang menggunakan uang zakat. Zakat digunakan untuk para mu'allafatu qulubuhum yang mu'allaf dikasih harta zakat supaya hatinya lembut masuk Islam. Supaya hatinya lembut, tidak jahat. Mungkin dia nggak masuk Islam, mungkin dia uh, muslim penjahat, tapi tidak lagi jahat. Dikasih uang zakat. Atau dengan cara-cara yang lain yang syar'i yang mubah, intinya meredam kejahatan dia. ada dengan cara tali Kalau antum sikapi dia dengan tegar, Wah itu bisa, aku hantam, bisa aku bunuh itu. Nah, dari kalangan para preman-preman, para penjahat-penjahat yang lain-lainnya yang dikenal kejahatan-kejahatannya para itu. Nah, dikasih taklif ketika diperlukan taklif. Ini disebutkan, di, disebutkan dalam bab zakah namanya bab al-mu'allafatu qulubuh. Ini namanya hikmah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah termasuk kesalahan fatal di dalam berdakwah kepada Allah menyelisih uslub dakwah salafiyah ketika terkait dengan orang-orang tadi disikapi dengan sikap yang keras disikapi dengan sikap yang ganas Al-Sunnah wal Jamaah Salafiyin dikenal dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan kebaikannya. Kamu benci. Kamu benci mereka, kamu tidak suka sama mereka, kamu perang melawan mereka, kamu perang melawan prinsip-prinsipnya mereka, kamu tuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang kecil dan segala macamnya. Ada apa ya? Ini sebuah penyimpangan dalam perkara dakwah. Salah penempatan uslub, sikap tegas kepada orang-orang yang baik, sikap tegas kepada orang-orang yang seharusnya dikasih kelembutan fatal. Dan itu yang terjadi pada semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sekali lagi, ini yang terjadi pada semua ahlul bid'ah. Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlul hadith kata para ulama. Tidak ada di dunia ini seorang yang mubtadi' melainkan dia pasti akan membenci ahlu sunnah. Membenci namanya ahlul bid'ah. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan min alamati ahlul bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri-cirinya ahlul bid'ah apa? Ya, Mereka menikam, mencela ahlus sunnah ahlul athar. Ini salah kaprah. Penyimpangan barakallah. Yang mestinya dilembuti, kita bersikap lunak kepada dia, dikasari. Ada penyimpangan. Ada layajus. Ingat itu ada pada semua ahlul bid'ah. Yang mutasyaddid, yang mumayyi, semuanya dalam bab ini sama-sama keblinger, sama-sama menyimpang. para kelompok Kebencian yang salah alamat. Allahul musta'an. Begitu pula Allah, termasuk kesalahan dalam perkara dakwah yang membuat dakwah ini tercoreng-moreng ialah bersikap kaku, bersikap keras, bersikap tegas kepada awam Orang-orang awam yang nggak mengerti din, yang jauh dari agama. Hah? disikapi dengan sikap yang keras. Ketemu mereka lah salam wala kalam, tidak mau salam, tidak mau bicara kayak robot begitu. Seolah-olah ketemu dengan uh, batu wala ketemu dengan pohon, melengas-melengas begini. Maha kata ya ikhwan. Dan nah, demikian yang nama dakwah. Ini ya semacam ini ya ikhwan terkait dengan bab muamalah akhlakiyah. Ini yang sering sering dikomplain oleh banyak pihak terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyah. Nah, diterima masukannya ya Pak. Untuk perbaikan kita masing-masing, kita tunjukkan uh, eh, ke lillahi tabaraka wa ta'ala kepada mereka, kita tunjukkan dakwah salafiyah, dakwah hikmah, memiliki sikap yang yang bagus, akhlak yang mulia kepada awamun nas, kepada kaum muslimin yang jahil tentang perkara agamanya, ditaklif hatinya, dikasih akhlak yang mulia, muamalah yang baik dalam kesehariannya para keluarga Ini penting ya ikhwan ya. Ambil hati mereka dengan akhlakul karimah. Jangan bersikap kaku, tegas, keras kepada sahabul ahwa'i wal bid'ah. Eh kepada kepada awam nas para keluarga. Paham tuh? Nah, walaupun pada kenyataannya ya oknum saja sih dari kalangan alusunan salafi Umumnya harus sudah paham dalam bab ini Evan. Mereka memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, interaksi yang baik dengan masyarakat yang awam, paham mereka. Cuma ada sebagian ikhwah kita barangkali yang masih pendek sumbunya begitu. Nah, itu perlu dipanjangkan sedikit sumbunya. Jadi perlu kesabaran, perlu eh, kedewasaan, bersikap yang baik dengan awam munas, apalagi mereka yang simpati sama kita atau yang eh, mau kepingin menerima dakwahnya kita Didekati mereka semuanya dengan cara-cara yang baik. Barakallahu fiikum. Ini yang pertama, uslubut ta'lim. Uslubut ta'lim. Disebutkan dalam banyak hadis barakallahu fikum keutamaan-keutamaan berkaitan dengan masalah at-ta'lif. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan mencoreng-moreng keindahan dia ada kelembutan ada keindahan ada kekerasan ada kejelekan itu ketika tempat yang nggak benar difahami misalnya itu orang-orang yang kita kasih kelembutan ta'liful qulub barakallahu yang kedua adalah uslub syiddah uslub dakwah dalam bentuk ketegasan tegas lugas kita nggak mengatakan kasar tegas lugas keras tidak kasar lain kasar lain keras ya ini pun juga demikian para fikum. Satu uslub dari uslub dakwah salafiyah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh kaum salaf. Uslub syiddah ditujukan untuk orang-orang kafir. Yang pertama, terutama orang-orang kafir yang memberikan kemadaratan untuk kaum muslimin. Yang kedua, ditujukan kepada kaum munafikin. Di zaman sekarang ditujukan kepada sahabul ahwa'i wal bid'ah. Yang berikutnya, ditujukan kepada al-masybuhin, al-syubhat. Orang yang banyak syubhatnya, banyak pemahaman-pemahamannya yang menyimpang, banyak fikrah, fikrahnya yang sesat. Masybuhin. Yang berikutnya, ditujukan kepada al-maftunin yang terfitnah dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada atau para fattanin tukang fitnahnya yang suka menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin terkhusus tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah salafiyah al-kafirin al-munafiqin al-mubtadi'in al-mashbuhin al-maftunin al-fattanin Barakallahu fikum juga yang dimasukkan al-fasikin. Orang yang fasikin, orang yang fasik-fasik dari kalangan ashabul ma'asi wa Yang ma'ruf dengan kemaksiatan dia dan kefasikan dia barakallahu. Tahu mereka ini? Tegas. Yang namanya kafir katakan kafir. Jangan mengatakan saudara kita. Yang namanya munafik munafik, mubtadi mubtadi, ضال sesat sesat masybuh masybuh fatan fatan fasik fasik tentunya dengan hukum syariat dengan bimbingan agama barakallahu fikum jangan ragu dan tegas ketika melihat Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang orang-orang eh, orang-orang kafirin tegas disebutkan orang-orang kafir sifatnya mereka ciri-ciri mereka ingin minta mewaspadai mereka, bahkan memerangi mereka pada waktunya. Pada waktunya. Apalagi terkait dengan kaum munafikin, lebih keras lagi, lebih lugas lagi. Al-Quran menjelaskannya. Dirinci dengan detail satu persatu ciri-ciri kaum munafikin wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum dalam surat At-Taubah. Dan juga dibuatkan khusus suratul kafirin untuk orang kafir dan al-munafiqin al-munafiqun itu kaum kaum munafikin. Di awal Baqarah Allah menyebutkan lima, lima ayat terkait dengan kaum mukminin. Dua ayat terkait dengan orang kafirin. tiga belas ayat terkait dengan kaum munafikin. Tegas, rinci. Apalagi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Contoh yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Bagaimana beliau dengan tegasnya, dengan lugasnya mentahdir para sahabat dari tokoh Khawarij Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Langsung tujuh hidung akan keluar dari sulbinya orang ini. Demikian demikian. Sikap tegas yang beliau kepada kaum Khawarij dikatakan sebagai kila benar, kila benar, kila benar, kila akhir. Tegas. Dan juga riwayat yang dihasankan sebagian ulama namun dia dhaif ya ikhwan terkait dengan qadariyah. Al-qadariyah tu majusu hadhihi ummah ila akhirih. Tegas. Apalagi praktiknya kaum salat luar biasa. Mereka bersikap yang begitu tegas, begitu lugas terkait dengan orang-orang yang menyimpang. Al-mashfuhin, al-maftunin, al fatanin al-mubtadi'in. Tegas. Yang ini para hukum juga namanya hikmah. Sebab sidatun fi mawbi'iha sikap yang tegas pada tempat. Ketika sikap lemah lembut tidak lagi mempan, ketika sikap rifkun walin, kesantunan, kelembutan tidak lagi bermanfaat untuk ashabul batil, untuk ashabul bidah, untuk ashabul fitnah, untuk ashabul syubhat, maka yang tampilkan usul syiddah. Tunjukkan sikap tegasnya alusunnah, sikap tegasnya kaum salaf, membantah penyimpangan mereka, membantah fikrohnya mereka, membantah firqohnya kelompok mereka yang menyimpang, membantah manhajnya mereka yang menyimpang, bahkan membantah kitab mereka yang menyimpang, bahkan membantah orang-orang yang menyimpang. Itu semua ada contohnya di kalangan salafun salih, rahimahumullah taala. Gas. Allah mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhan nabi syahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah engkau melawan kaum kafir dan munafikin, waghluz alaihim dan bersikap keraslah, tegaslah kepada mereka. Ini sikap asyidda'u alal kufar, sikap yang syiddah, yang tegas dengan orang kafir. A'izzatin alal kafirin. A'izzah menampilkan kekuasaan, menampilkan kekuatan, menampilkan kewibawaan di hadapan orang kafir. Ini namanya syiddatun fi maudhiha. Barakallahu fikum. Dari sinilah ikhwan ya azakumullah para ulama ussalaf mempraktekkan untuk kita prinsip tahdir memperingatkan kaum muslimin dari semua kejahatan kejelekan menerapkan prinsip hajar mubtadi' pemboikotan kepada orang-orang yang menyimpang yang sesat menerapkan prinsip yang namanya prinsip yang namanya jarh wa ta'dil, prinsip yang namanya eh, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, prinsip yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, prinsip yang namanya rududun ilmiah Bantahan-bantahan ilmiah dengan hujah-hujahnya, membantah kelompok sesat membantah manhaj yang sesat, membantah buku-buku yang sesat, membantah orang yang sesat maka pemahamannya sesat. Rududun ilmiah. Sehingga dalam kaidahnya Ahlussunnah dalam dakwah ada sebuah prinsip agung namanya ar-raddu 'alal mukhalif atau ar-raddu 'alal munharifin, bantahan kepada orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi salaf. Itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar menegakkan prinsip al-wala wal bara, menegakkan prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta benci karena Allah untuk mewujudkan prinsip tahdzir, mewujudkan prinsip hajir wal Ibadah kepada Allah dengan cara semacam ini. Nah, ada waktunya. Jadi nggak melulu lembut sampai memayyit. Jadi ada tamyi kayak ikhwanul muflisin, kayak sururiyin, kayak uh, halafiyin dan segala macamnya melembek melembekkan prinsip juga tidak kaku terus keras terus kayak hadadiyah neo hadadiyah hajuriyah dan segala macamnya itu lahada wa lahada hada sunnah wasatun bainahuma tengah-tengah di antara keduanya lemah lembut pada tempatnya pada orangnya tegas pada orangnya yang lain yang berhak menerimanya barakallahu paham ya, ikhwan ketika ada ikhwan kita yang mengatakan Sidda Ustaz, Sidda, Sidda sama siapa? Orang awam Ustaz, ngawur. Ada ngawur, bukan tempatnya mereka harus dikasih talib. Mereka tuh awam munas, karena keawamannya, karena kejahilannya. Jangan. Ngawur. Sidda, Sidda sama siapa? Salafiyin. Ada penyimpangan, hati-hati. Itu ciri-cirinya harus bid'ah barakallahu fiik. Bukan demikian yang namanya Ahlus Sunnah. Sama mereka ruhama bainahum. Azillah 'alal mu'minin. Rifkun Ustaz, rifkun, lembut, lembut dalam dakwah. Masya Allah, Zain lembut. Banyak hadis yang menghasilkan lembut, lembut. Lembut sama siapa ini? Ah itu Ustaz. Loh, itu orang yang ma'ruf mubtadi umbal. Tidak mungkin rifkun walinya hati. Tegas sama dia. Ini penyimpangan ya. Di antara bentuk penyimpangan penyimpangan yang ada di zaman sekarang ini begitu menyebar ialah menunjukkan sikap taklim, sikap rifkun walin, kelembutan, kelembean ketika mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada mumayyi' Itu merupakan ciri-ciri jahlu tamyi, pelembean prinsip, penggembosan prinsip, meruntuhkan prinsip al-wala wal bara. Barakallahu. Salah. Barakallahu Yang syiddah syiddah, yang lintih. Ketika dibalik lin fi mawdi'i syiddah lembut di tempat yang seharusnya kaku ya di yang seharusnya keras salah. Syiddah fi mawdi'il lin salah sikap yang kaku, sikap yang keras, ketika harus lembut juga salah. La hadza wa la hadza barakallahu fikum. Ini adalah ahlu sunnati wal jamaah. Ha? Sebagian mereka atau sekarang kebanyakan orang sekarang ini barakallahu fikum mereka berusaha untuk meruntuhkan prinsip al-wala wal bara dengan cara semacam itu. Ketika berhadapan dengan salafiyin, keras, kaku, diperangi, dimusuhi, dibenci. Tapi ketika berhadapan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dengan al-mashbuhin yang banyak syubhatnya, al-fattanin, al-maftunin yang suka bikin fitnah, lembek. Merangkul mereka, tahu dakwah dengan mereka, musyarakah dakwah dengan mereka, saudara kita. Ya Allah, ya khawarid khawaridnya kita juga. Syiah ya syiahnya kita juga. Sufi ya sufinya kita juga. Ikhwan ya ikhwannya kita juga. Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrirnya kita juga. Jawa Tabligh ya Jawa Muslim juga. harus Sunnah enggak. Nah, harus Sunnah enggak. Allahumma musta'an. Ini yang sekarang sedang diruntuhkan para kelompok. Nama ya. paham ya, baik-baik. Ini uslub yang harus dipahami oleh para dai dai ahlu sunnah dan oleh keumuman ahlu sunnah wal jamaah salafi rifkun fi mawdihi wa syiddatun fi mawdihiha. lemah lembut pada tempatnya tegas pada tempat yang lain itu yang namanya hikmah dalam perkara dakwah itu yang namanya rifkun dalam perkara dakwah barakallahu fikum apa namanya syiddah tahdir masuk syiddah hajar mubtadi masuk syiddah penerapan al walak wal bara masuk. Syiddah penerapan rubut ilmiah masuk. Itu semua dimasukkan dalam usul syiddah. Barakallahu pada tempatnya masing-masing, dengan pewabitnya masing-masing, dengan orangnya masing-masing. Barakallahu fikum. <clears throat> Dan termasuk syiddah ya kan al-jihad fisabilillah pada waktunya. Nah, pada waktunya tampil berjihad fisabilillah melawan orang-orang kafirin itu juga termasuk usul syiddah tapi pada waktunya dan dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama una <clears throat> barakallahu fikum jam 12 kurang format 11.45 Lanjut. <clears throat> Ada pertanyaan? Baik. <clears throat> Itu tadi kaidahnya. Sekarang ada penerapannya. <clears throat> Penerapan yang harus diperhatikan oleh para duat ilallah dalam dakwahnya supaya dakwahnya dia betul-betul hakim, hikmah. <clears throat> Dari apa yang diutarakan di atas barakallahu di sana perlu dibedakan. Farqun baina da'watil muslimin wa da'watil kufar. Dibedakan dalam mendakwai kaum muslimin dan mendakwai orang-orang kafir. Kalau mendakwai kaum muslimin itu mendakwai ikhwah sendiri saudara sendiri sama Islam. Kalau mendakwai kaum muslimin yang ditekankan itu barakallahu fikum adalah pendalaman tentang Islam. Pendalaman tentang Islam dengan hikmah, dengan mauidhah hasanah, bahkan mungkin dengan jidal barakallahu. Yep. Sebagian masyarakat muslimin yang betul-betul awam, betul-betul Abang nggak ngerti yang namanya Islam. Perlu tambahi lagi pembahasan tentang keindahan-keindahan Islam. Supaya dia semakin mantap memeganginya. Tapi kalau berdakwah kepada orang kafir, lebih lugas. Isi dakwahnya adalah penjelasan tentang takriru tauhid, penjabaran penguraian tentang masalah tauhid, tentang masalah keimanan, supaya mereka memahami tauhid yang benar, iman yang benar untuk bisa mencongkel kesyirikan mereka, kekufuran mereka. Dengan uslub bahasa yang tegas, bahasa yang lugas begitu. Dan nya menggunakan jidal beladihi ahsan dengan cara debat, debat dengan cara yang terbaik. Beda. Ada kalanya nya mendakwai orang-orang kafir dijabarkan kepada mereka tentang keindahan-keindahan Islam. Tuduhan, membantah tuduhan-tuduhan yang terkait dengan masalah Islam. Beda. Ini namanya hikmah dan korada. Juga barakallahu fikum dibedakan lagi. Farqun baina da'watil juhal da'wati ahli jahl wa da'wati ahli hawa. Bedakan dalam mendakwai orang-orang yang jahil dengan mendakwai ashabul ahwa wal bidah. Beda. Kalau awamun nas, orang-orang yang jahil dengan cara yang dibawakan tadi, dengan hikmah, dengan penuh kelembutan, dan simpatinya, kita sabar menghadapi uh, kesalahan mereka. Ya, didoakan Rasul terkait dengan Arab Badui tadi, sang pemuda tadi dan segala macamnya. Dengan cara yang baik. Kenapa? Mereka jahil perlu banyak diajari. Lain halnya ketika mendawai orang-orang yang menyimpang, ashabul hawa, ashabul bid'ah. Di antara bentuk dakwah kepada mereka adalah rududun ilmiah. Dibantah penyimpangan-penyimpangannya. Hujjah dengan hujjah. Ada argumentasi. Bahkan termasuk mendawai mereka tahdir Bahkan termasuk mendakwai mereka hajir. Bahkan termasuk mendakwai mereka penerapan al-wala wal Karena Allah Azza wa Jalla di atas sunnah. Dengan cara semacam itu. Dengan cara mauqifun syar'iyun salafi. Menunjukkan kepada mereka sikap syar'i salafi. Yang dicontohkan kaum salaf kepada sahabat ahwa'i wal bidah. Beda. Jangan dibalik. Sama orang awam, kenceng, tegas. Sama yang menyimpang, lembek. Ada penyimpangan ya, ikhwan. Ada lah ya, Farqun bainahuma. Juga barakallahu fikum farqun baina da'watul hukam wa da'watul mahkumin. Beda mendakwai para pemerintahan, para hukumah kita, penguasa kita dengan mendakwai rakyat. Beda. Penguasa punya kekuasaan, punya kekuatan. Dan Islam mengharuskan kita untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, mentaati mereka. Maka mendakwai orang para penguasa itu dengan cara sembunyi-sembunyi, siran. Nah, langsung ketemu mereka atau disurati dan segala macamnya mendakwai mereka secara langsung atau lewat surat dengan cara sembunyi-sembunyi bukan di depan halayak ramai diingatkan tentang uh, akhirat diingatkan tentang jannah wa nati takhwif takut-takuti uh, eh, tarhib tarhib dan segala macamnya tidak boleh mendakwai para hukumah di depan halayak ramai tidak boleh di depan halayak ramai itu khawarij ya. langsung pada orang beda dengan rakyat biasa ada yang membedakan dalam bab ini para barakallahu ini semua adalah hikmah dalam perkara dakwah. Farqun baina da'watil kuffar, eh, da'watil hukam wa da'watil mahkumin. Barakallahu. Nah, dan bahkan yang dijelaskan oleh para ulama ulama azakumullah perbedaan di dalam mendakwai masing-masing orang terkait dengan psikologisnya terkait dengan keadaan pribadinya dan latar belakangnya wataknya, dan yang lain-lainnya. Beda-beda. Dan semua disesuaikan dengan keadaan dia dengan cara hikmah. Ada orang, masya Allah, ha, dikenal dengan kebakilannya. Semangati sodako, Disemangati sodako, Diterangkan keutamaan-keutamaan sodako. Supaya dia bersodakoh warahmatullahi Didapati orang lain lagi, gampang marah. Dinasihati, la kebok. Lata kebok. Kamu jangan suka marah. Mana yang lain kamu jangan mengerjakan hal-hal yang menyebabkan kamu itu marah. Lata. Nah, sehingga kembali kepada masing-masing orangnya. Bagaimana keadaan dia. Ini semua ada tugasnya para da'i. Dan tidak mudah para kelon. Da'i dituntut untuk ikhlas, untuk sabar, lapang dada, berjiwa besar, Barakallahu fikum. Harus hikmah dalam cara dakwahnya. Besar. Sehingga ikhwanatin azakumullah sesungguhnya dakwah salafiyah sangat mulia. Sangat agung. Sangat mulia, sangat agung barakallahu fikum ketika diterapkan dengan ketentuan ketentuan syar'inya. Barakallahu fikum. Namanya fawarik. Uh, ah, fawarik perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Bedakan dalam mendakwai kaum muslimin dengan yang kufar, bedakan dalam mendakwai orang yang jahil dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, bedakan mendakwai penguasa dengan mendakwai rakyat, bedakan masing-masing orang dalam berdakwah kepada mereka terkait dengan kejiwaannya, latar belakangnya, segala macamnya, didakwai sesuai dengan keadaan dia masing-masing. Barakallahu fiikum. Uh, eh, kemudian juga barakallahu fikum terkait dengan dakwah salafiyah Prinsipnya ialah al-bada'atu bil ahammi fal aham. Berdakwah dengan yang paling penting dan yang penting selain. Perkara yang paling penting perkara tauhid. Menjelaskan makna tauhid, bahaya syirik. Yang paling penting men men men mendakwakan usul akidah salafiyah. Landasan dasar-dasar akidah salaf. Terkait dengan masalah keimanan barakallahu fikum. Ini dibahas dalam perkara manhajiyah. Umur akidah, umur manhajiyah. Tauhid, syirik. Sunnah, bid'ah. Ini yang paling penting dari semua yang ada. Nah, maka dakwah salafiyah fokusnya pada ini. Lebih mengutamakan ini. Tauhid, tambah syirik. Iman, tambah kufur. Bid'ah, ta eh, sunnah, tahu penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini fokusnya para ulama. Kemudian syumuliyah dakwah dakwah salafiyah dakwah yang mencakup tadi fokusnya pada poin tadi menjelaskan masalah akhlak masalah adat masalah muamalah masalah pakaian masalah makan masalah minum uang hajat dan segala macamnya masalah fikih menyeluruh ya kan sangat menyeluruh namun dimulai dari perkara yang sangat penting dan fokus pada perkara-perkara yang sangat penting terutama di zaman sekarang ini para kelafikum poin-poin di atas sedang diruntuhkan oleh hizbiyin dengan berbagai macam syubhatnya mereka. Barakallahu fikum. Namanya al-bada'atu bil aham fal ahab dakwah kepada tauhid tanpa syirik, dakwah kepada prinsip akidah keimanan salafiyah tanpa kekufuran, dakwah kepada sunnah tanpa kebid'ahan. Barakallahu fikum. Kemudian syumuliyatud dakwah. Dakwahnya menyeluruh. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam uh, eh, bisawab. Ini secara global ya kawan berkait dengan pokok-pokok dakwah salafiyah, ada yang berkaitan dengan para dai-nya, ada yang berkaitan dengan usul dakwahnya dan tadi disinggung sedikit berkaitan dengan kondisi para madu'unya barakallahu fikum. Ketika di, di, di, di, dijelaskan, diwujudkan dengan, dengan cara yang sahih dengan cara yang baik, maka insya Allah dakwahnya sahihah, dakwah salafiyah dan dakwahnya mubarakah diberkati insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin Anda bisa lihat sebuah kitab risalah berjudul Ususu Manhajis Salaf Fid Da'wati ilallah Usus itu asas. Asas-asas manhaj salaf telah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh Fawaz As-Suhaimi, ditakdim oleh Syekh Saleh Fauzan, oleh Syekh Jabiri, Al-Hudzaifи, Imam Masjid Nabawi dan Saleh, Syekh Saleh Al-Hudaifi yang juga pengajar di Masjid Nabawi. Barakallahu fikum dan juga buku-buku yang lain yang menjelaskan terkait dengan pokok-pokok akidah salaf. Barakallahu fikum. Sementara cukup ya kawan, jam 12 kurang 5, selebihnya tanya jawab. Uh, untuk yang nanti pada maghrib, lanjutan tema akan kita bahas secara khusus terkait dengan prinsip prinsip taksil dan tahdirnya ahlu sunnah. Insya Allah. کارکل ملا ہوتا سوار <coughs> Bagaimana caranya dalam menyikapi tetangga yang kafir Terutama di tempat yang dikepung wilayah kafir Nah Selama orang-orang yang kafir di sekitar kita adalah kafir zimbi Orang kafir yang hidup bersama-sama dengan kita di sebuah negara, maka tidak boleh kita mengganggu mereka, tidak boleh kita menyakiti mereka, dan dikasih muamalah dengan muamalah duniawiyah, bukan muamalah diniyah. Barakallahu itu. Tunjukkan muamalah yang baik dengan mereka. Tunjukkan mahasin hadatin, keindahan-keindahan agama Islam di hadapan mereka. Sehingga diharapkan mereka bisa melihat indahnya Islam dari dekat. Paham yang dikasih muamalah yang baik terkait dengan muamalah duniawiyah. Bukan muamalah agama. Barakallahu. Jika mereka mengganggu apakah direspon? Masya Allah ya. Apakah direspon? Kondisinya antum di tengah-tengah mereka. Ketika mereka mengganggu, imma antum sampaikan kepada yang berwajib, Wa emma kalau terus-terusan antum yang pindah tempat. antum pindah tempat, pindah tempat. Jangan di tengah-tengah kepungan orang-orang kufar, tapi di tengah-tengah ha, keharmonisan kaum muslimin. Pindah ke kampung-kampung kaum muslimin barakallahu fikum. Namun ya. ketika ada merespon akan muncul banyak madarat. Sebab uh, respon merespon ini umum. Nah, respon dengan perkataan, respon dengan fisik, respon dengan senjata. Barakallahu Jangan. Laporkan pada yang berwajib. Kalau nggak memungkinkan dan terus merusakkan jadi antum, antum pindah tempat. Barakallahu Intinya ketika ada sebagian kita yang diuji oleh Allah Azza wa dengan tempat semacam itu, tempatnya dia barakallahu fikum uh, di tengah-tengah kumpulan orang kafir, maka tunjukkan, tunjukkan keindahan Islam di tengah-tengah mereka. Itu sebagai bentuk dakwah antum kepada mereka barakallahu Ingat ya dengan cara-cara yang syar'i barakallahu Apakah merupakan sesuatu keadilan Allah Allah menciptakan ada yang kafir, ada yang muslim. Yang kafir disiksa, yang muslim dapat dapat kenikmatan. Iya. Itu adalah keadaan Allah swt Sebagai hamba Allah tidak diperbolehkan dan haram hukumnya mempertanyakan tentang apa yang Allah perbuat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat tapi hamba-hamba Allah yang ditanya tentang perbuatan mereka. Haram hukumnya kamu mengatakan, kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini? Tidak boleh. Kamu itu hamba, kamu itu makhluk. Allah sang khalik, Allah yang maha kuasa. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, fa'alun lima yurid. Allah zat yang maha berbuat apa yang Allah kehendaki. Antum sebagai seorang hamba yang muslim, yakini adlu minallah Ketika ada orang yang meraih kenikmatan-kenikmatan, itu fadlun minallah, keutamaan dari Allah Azza wa Ada orang yang mendapatkan musibah, adlun minallah, sikap adil dari Allah Azza wa Sehingga katanya para ulama dalam akidah mereka, an-nasu yaduruna baina fadlillahi ta'ala wa adlih. Yang namanya umat manusia dan jin ini akan selalu berputar pada keutamaan dari Allah Azza wa atau adilnya Allah Azza wa ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, fadlun minallah. Jadi keutamaan dari Allah Azza wa Ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan, kejelekan, adil dari Allah Azza wa Dan kamu harus pasrah tunduk kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kamu mengatakan kenapa, kenapa dan segala macam. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Barakallahu Bagaimana nasihat para ulama tentang saudara kita yang di Aleppo? Sudah semenjak zaman dahulu kala ketika awal terjadinya perang di Suriah. Para ulama kita semuanya berteriak berfatwa supaya kaum muslimin menjauh. Itu fitnah. Penguasanya kafir, Nusairi, Syi'i Batini. Yang melawan penguasa dari kalangan Khawarij. Fitnah. Suruh menghindar. Jangan dilawan, suruh menghindar. Menjauh dari yang namanya fitnah barakallahu fikum. Sampai sekarang ini itu fatwanya para ulama. Yang memberikan fatwa untuk melawan adalah tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh mumayyi'in, hizbiyin. Orang semacam Yusuf al karbawi orang semacam Adnan Ar'ur, orang semacam Muhammad Al-Maghrawi. Ini yang Eh, menyemangati umat Islam yang lemah kala itu untuk melawan penguasanya. Akibatnya seperti yang sedang yang dilihat warahmatullahi itu Dihabisi oleh penguasa yang kafir tadi. Nauzubillah min dzalik. Menjauh dari fitnah warahmatullahi itu. Adapun kita kita mendoakan kebaikan untuk untuk saudara kita yang di Aleppo, mendoakan kebaikan untuk mereka supaya diberi kekuatan, diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla Eh, ada yang bisa memberikan bantuan-bantuan sifatnya materi, sampaikan kepada yang amanah, sampai kepada mereka. Wahakala. Barakallahu fikum. Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan pernyataan Basuki Cahaya alias Cahyo eh Cahyo alat Ahok terhadap tentang soal Maidah pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang dilakukan oleh para ustadz pada pemerintah kita barakallahu fikum Masya Allah. E, terkait dengan munculnya sebuah kemungkaran apakah itu kemungkaran dalam bentuk kekufuran atau kesyirikan atau kefasikan dan segala macamnya yang berkaitan dengan pejabat kita atau penguasa kita itu langkah untuk ingkarul mungkarnya fardu kifayah bukan fardu ain fardu kifayah nah, langkah-langkahnya adalah dilaporkan kepada penguasa yang lebih tinggi lagi dilaporkan kepada penguasa yang lebih tinggi lagi yang berwajib untuk menangani sang pejabat tadi ketika sebagian pihak yang sudah melaporkannya selesai tidak lebih daripada itu selebihnya diserahkan kepada penguasa kita untuk menghukumi. Muslimin mendoakan yang terbaik. Semoga dapat yang terbaik dari kasus yang ada para kawan. Nah, terkait dengan kasusnya Ahok ini, sesungguhnya sudah masuk di awal-awal langkah, sudah masuk dilaporkan oleh banyak pihak dari gerakan kaum muslimin kepada penguasa yang, yang, yang, yang lebih tinggi. Disertai juga dengan fatwa MUI dan segala macamnya itu sudah bagus. Sama sini bagus. Selebihnya kita mendoakan kebaikan yang terbaik. Diproses, Alhamdulillah. Tidak, itu usul hukumah. Barakallah. Ini langkah yang syar'i barakallahu fikum. Jadi tidak harus antum. Mungkin antum, mungkin yang lain. Ketika sudah ada yang ingkar lebukar, sudah ada yang uh, melaporkan kepada yang berwajib, ya Tidak perlu kalau kemudian seluruh Indonesia lapisan masyarakat Indonesia rame-rame melaporkan ya satu orang jangan buang-buang energi dan juga secara hukum yang hukumnya fardu kifayah barakallah dengan kondisi yang sekarang ini barakallah hukumnya semakin semakin keruh dikarenakan yang tampil dari kalangan khawarij dari kalangan hizbiyin sehingga semakin lama semakin keruh maka sikapnya kita alusunah salafiyin ialah kembali ke jalur yang benar ha, menjelaskan kepada umat tentang pentingnya asal muwata'ah kepada penguasa yang muslim. Walaupun dia boleh Muslim walaupun, dia boleh Menjaga kewibawaan penguasa. Nah, melarang kaum muslimin untuk ikut-ikutan dengan cara-cara yang melanggar syar'i. Wadah. Dan semua problem diselesaikan dengan iman, dengan takwa, dengan kesabaran, dengan membela agama, membela syariah yang mulia ini. Ya, Bukan dengan cara-cara yang melanggar agama para ulama. Ketika antum disukukan berbagai macam makar-makar musuh-musuh Islam. Ini makarnya PKI, ini makarnya kaum Syiar ini makarnya kaum komunis, ya ya PKI. Ini makarnya orang-orang kafir, ini makarnya itu sudah lama, ikhwan. Ya sudah lama. Antum hadapi semua dengan isi koma di atas sunnah. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman "Wa in tasbiru wa tattaqu La yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kamu sabar, wahai kaum muslimin, istiqamah di atas sunnah ini dan takwa kepada Allah tidak akan membahayakan kamu tipu daya mereka sedikit pun. Jangan jauh-jauh sekali. Langkah yang ditempuh oleh sunnah sangat tepat. Mengkaji Islam, tafakuh fiddin, belajar agama, belajar sunnah, diamalkan, demikian seterusnya didawahkan. Itu langkah yang sangat tepat untuk menjaga agama agama kita masing-masing, untuk menjaga masyarakat kita, untuk menjaga negara kita. Dan bahkan untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal terhadap makar-makar musuh-musuh kita. Dengan istiqamah di atas sunnah dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Barakallah itu. Sehingga tidak usah larut dalam aura-aura aroma khawarij, aroma-aroma ikhwanul fursin, aroma-aroma hizbiyin dalam mensikapi kasus macam ini. Dampaknya sekarang mengerikan, meluas di mana-mana. Kondisi semakin ruwet, ya, semakin runyam, semakin berujung kepada tindakan anarkis. Hati-hati, hati-hati. Kaum muslimin harus betul-betul ekstra hati-hati dalam, dalam dalam bab yang semacam ini kembali kepada cara-cara syariah, cara yang baik, cara-cara agama, cara-cara sunnah dalam menyelesaikannya seperti yang diutarakan di atas. Barakallahu fiikum. والله تعالى أعلم بالصواب Ini juga sama. salafi dan TV. Tak mungkin. Mungkin tak? Ah, tak mungkin. Kalau dibahas TV sekarang ini nggak mungkin. Bagaimana cara menyikapi ikhwan yang membeli TV? Ini iya ikhwan Allah Dinasihati, ditegur, diingatkan kembali terkait dengan madarat dan mafasid, mafsadah, mafsadah televisi yang ada sekarang ini para barakallahu nasihati nasihati nasihati dengan cara yang baik dengan cara yang halus dengan cara yang bagus dan setelah apakah ada orang yang menerima nasihat alhamdulillah diminta untuk segera dihilangkan untuk TV-nya atau dia justru menentang menentang menentang menentang menjauh menjauh menjauh keras jangan diurus, para <clears throat> barakallahu Bagaimana sikap terhadap seseorang ustadz yang ketika fitnah al-imam datang, beliau tidak lagi menukil ucapannya. Tidak lagi membaca kitab-kitabnya. Tapi belum menyatakan baroknya di majelis. Apa kata mau temyi atau tidak? Loh. Ya apa sih? Ketika dia sudah tidak lagi menukil ucapan al-imam tidak lagi mau membaca kitab-kitabnya. Taruh ala jam, kata orang-orang yang Kelas ala jam. Singkirkan dia. Itu sudah udah udah mau oke. Dan menunjukkan sikap yang jelas terkait dengan uh, fitnah yang ada para kelompok. Terkait dengan masalah dia tidak menyatakan taruhnya di majelis. Tidak harus ya, tidak semua orang harus teriak-teriak menyatakan taruh terhadap imam. Nah, itu pernyataan disampaikan ketika ada munasabahnya. Ada perkara yang penting e, disampaikan kepada para ikhwah terkait dengan ditanya dia. Tidak semua ustadz diharuskan berbicara. Itu fardu kifayah ya kan. Bukan fardu ain. Yang penting jelas mauqifnya, jelas sikapnya, tahu penyimpangan-penyimpangan dia. Dan contoh yang disebutkan eh, dalam soal ini, sudah sudah sudah membuktikannya. Dulu mengajarkan bukunya lima, sekarang ganti. Ganti buku. Dulu menukil kola syekhuna, kola syekhuna sekarang tidak lagi kola syekhuna. Mauqif luar biasa itu ya Apakah harus bicara? Tidak harus. Kecuali kalau sudah banyak orang matanya oh, ngeliatin ke Ustaz tadi, mana baroknya, mana baroknya. Maka saya Ustaz harus tahu diri. Untuk menepis berbagai macam tuduhan-tuduhan yang ada di antara para ikhwah. Lah sekali ketika kita alim gitu Terus satu kesempatan menyampaikan uh, terkait dengan uh, bahaya fitnahnya Muhammad ar ini Sekali terus selesai. Oh, bagus. Jadi, padahal tidak harus demikian ya. Tidak harus demikian. Jadi antum sebagai ikhwah juga jangan terlalu menuntut. Hah? Paham ya? Ketika antum tahu sang ustaz tadi itu ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, yang dia sampaikan adalah uh, akidah salafiyah, semuanya salafiyah. Ada bukti langsung uh, tadinya mengajarkan bukunya Imam diganti bukunya yang dulunya qala syekhuna qala syekhuna tidak lagi qala syekhuna. Itu luar biasa. Jangan nuntut, saat bicara Ustaz, bicara Ustaz, bicara Ustaz, tidak harus. Itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Paham dong? Hah? Nah, ada huwa. Sebagian ikhwan belum berlebihan saya katakan ya. Hah? Ustadz ini mumayi. Ini mumayi, ini mumayi. Ini mumayi. Kenapa kamu mumayi? Tidak pernah satu kali pun dalam sebuah majelis nyinggung masalah hajul. Tidak pernah sedikit pun satu majelis menyinggung masalah imam. Ada mumayi, mumayi. Antumnya seudon. Ingat ya ketika Ustadz tadi ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya diwujudkan dengan poin-poin tadi antum ya subhanallah tidak harus antum cuma penting bagi saya Musa tadi supaya nggak memunculkan dugaan-dugaan buruk dari para dari para ikhwah dia kok menangkap ada sensinya ada sendingan suara-suara sumbang kok masuk ke, ke telinga dia maka dia lapas sesekali dalam munasabah menyampaikan terkait dengan bahaya fitnahnya al-imam. <coughs> Paham ya? ya? Jangan dikira alusnya itu kemudian zikir bagi petangnya alimam. <clears throat> alimam, alimam, alimam, alimam. La Nah Mahakala. Itu disampaikan pada pada waktu tertentu saja, pada munasabat tertentu saja. Selebihnya yang disampaikan ilmu. Dasar ilmu, kaidah ilmu, prinsip ilmu. Hakala. Ayam tuh? Barakallahu. <clears throat> Naam. والله تعالى أعلم بالصواب Ada ikhwah di tempat kami dakwahnya kaku, keras. Masyarakat banyak yang mengeluh sikapnya. Bahkan ikhwah selalu mengeluh sikapnya yang keras. Jadi bahasa dia ikhwan. Ini salah kaprah dalam perkara dakwah. Nah, yang namanya dakwah tidak melulu kaku dan keras. Ada waktunya lemah lembut, ada waktunya tegas. Ya, lemah lembutnya kepada awamul muslimin, masyarakat umum dan segala macamnya. Ayat barakalasikum. Kerasnya kepada orang-orang yang harus keras pada. Ini tentang dampak negatif ini ya. Nah, dampak negatif itu ini. Ketika waktunya lembut, dia kaku, dia keras, dikomplain. Mencoreng, mengoreng nama dakwah dianggap dakwah salafiyah dakwah yang kaku, dakwah yang keras dan segala macamnya, tidak punya hikmah. Ini oknum ini. Dinasihati dengan cara yang baik. Kalau tidak ya sudah. Jangan ditampilkan dalam perkara dakwah orang membahayakan, merusak dakwah yang ada. Allah taala alam bisawab. Makanya pentingnya seorang dai memahami pokok-pokok dan prinsip-prinsip dakwah salafiyah supaya dia betul-betul menjadi dai yang berkualitas profesional di atas sunnah. Barakallahu <clears throat> Itu juga sebabnya pula saya dahulukan tadi poin-poin yang terkait dengan indaran para dai. Baru kemudian menjelaskan terkait dengan masalah usul dakwahnya. Barakallahu. <clears throat> minta nasihat antum terkait dengan perkataan berikut. <clears throat> Orang yang membela Muhammad al-Imam secara terang-terangan maka kita tahdir dia karena dia nampak pem, pembelaannya. Ini nggak langsung tahdir. Nah, apalagi dia mungkin uh, masih banyak atifiahnya. Atifiah <clears throat> ya? masih ada perasaan-perasaan pekiwuk pekiwul gak enak sama gurunya gitu. Nah, maka dikasih dulu terlebih dahulu nasihatnya jangan diterangkan sisi penyimpangan-penyimpangan gurunya alimam, bagaimana eh, bagaimana madorotnya bagaimana maksud dan segala macam sampaikan supaya dia paham sampai dia iman nerima alhamdulillah nggak nerima mu'anid Intah ini, digabungkan dengan gurunya barakallahu selesai jadi nggak langsung main tahdid. Malah memerintah dikasih upaya nasihat, imam menerima, imam dia menentang, menentang digabung e, digabungkan dengan gurunya atau dengan yang dia bela. <clears throat> Lain halnya dengan orang-orang yang diam, tidak menyikapi alimam, maka jangan sikapi sama dengan yang di atas. Ya betul, secara global. Yang bersuara dengan yang diam berbeda. Yang diam ini pun juga dirinci, dilihat bagaimana keadaan dia masing-masing seperti yang disebutkan di atas ketika dia seorang yang ma'ruf dengan sunnahnya dengan salafiyahnya e, ma'ruf di kalangan da'i ahlu sunnah barakallahu fikum cuma dia diam tidak banyak bicara kalau mauqifnya tegas labas tidak ada masalah lanjut tapi kalau nampak dari mauqifnya sudah mulai kayak <laughs> begitu ya kurang kencang begini ditegur diminta supaya e, menunjukkan mauqif yang jelas jangan Eh, memiliki mauqif yang bias yang jelas para ulama. Nah, secara global beda menyikapi orang yang bersuara lantang dengan yang diam. Itu beda ya kawan para ulama. <clears throat> Afan Ustaz, bagaimana caranya mengatasi kejenuhan dalam mengajar anak-anak mahat? Apalagi kalau sudah mendapatkan kritikan pedas dari wali santri Semangat ta'awun jadi lemes. Gimana supaya selalu bersemangat dalam melakukan kebaikan, kebaikan, monster Nama ya, kan? kuncinya cuma satu, ikhlas niat. <clears throat> Mengikhlaskan niat. Niatnya antum mengajari anak-anak itu apa? Niatnya antum untuk bergabung dengan mahat dari mahat-mahat yang ada sebagai pengajar anak-anak ataupun yang lain itu apa niatnya. Itu akan mempengaruhi. Kalau niatnya antum itu dunia, ketika dunia kurang, komplain, kalau kusah. Kalau dunia ya, kepinginnya cari kehidupan di situ. Hah? Kok dengar-dengar uh, kalau uh, mukafaah di Ambon kok menggiurkan gitu. Ke Ambon. Yang dicari sama dia apa? atau apa ya Pak? Kalau bahasa uh, para pegawai gaji. Gajinya kok gede ya? Kok abon semuanya. Hah? Oh iya besar. Ya. Satu kali diturunkan gajinya dikarenakan uh, peng pengeluaran terlalu besar, pondok pesantren aja nggak muat, nggak nggak nggak nggak nggak kuat dia, turunkan, komplain dia. Kenapa? Tujuan dia adalah bulu. Yang semacam ini akan cepat cepat uh, cepat jenuh. Barakallahu Atau tujuan dia kemasyhuran atau ketenaran atau yang lainnya. Ini akan cepat runtuh ya. Tapi kalau niatan antum ikhlas lillahi tabaraka wa taala bergabung untuk berdakwah bersama-sama dengan para tidak dengan para ikhwah yang lainnya, maka antum akan betul-betul lebih kuat. Motivasi antum ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Azza Wajalla berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang antara pihak Islami yang mulia ini. Terkait dengan urusan dunia, antum akan cari sendiri. Berusaha sekuat tenaga untuk mencari sendiri. Dikasih dari pesantren alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Syukur-syukur membantu pesantren, bukan mengharapkan pesantren. Seperti itu, mandiri. kelas fikum. Ketika dikasih tugas siap ditempatkan dimanapun. Pegawai dapur siap cleaning Servis siap, bagian masjid siap, mengajar siap, jadi pengurus siap, semuanya siap. Kenapa? Ikhlas itu berkota. Dan dia nggak merasa rendah, nggak merasa hina pada bagian-bagian tertentu yang dia rendah. Niatan dia karena Allah Azza wajalla Ingat ta'awun ta'awun. Akan kuat ya. Dia akan lebih bersabar menghadapi anak didiknya terkait dengan watak mereka dan segala macamnya. Lebih bersabar menghadapi para waris santri yang taunya beres, tidak mau tahu dan segala macam. Dia akan sabar, lebih, lebih, lebih kuat. Walaupun ya terkadang ada saat-saat jenuhnya. Itu pentingnya adanya manajemen yang bagus dalam sebuah pesantren. Ada saat-saatnya libur, ada saat-saatnya santai. bahagia, supaya nggak jenuh. Nah, tentunya para mudir-mudir kita ini eh, juga harus memahami betul para pengajar dan para pengasuh-pengasuh pesantrennya gitu. E, jangan diporsir gitu. ada waktunya mereka diminta untuk istirahat nah, jadi ada liburan pesantren pekanan apa tengah tahunan atau bagaimana supaya nggak jenuh dan terus e, di di bersama taklimnya ya ketika taklimnya kajian-kajian yang ada ini rutin, ha, semarak gitu. Itu akan memunculkan semangat, terobati kejenuhan, keletihan, kecapean akan terobati dengan ilmu syari, dengan ilmu syari. Itu kalau sudah diporsir ngajar anak-anak, taklimnya tidak ada, garing ya, Pak. garingnya? Kering. Maka penting untuk dipersemangat siraman rohaninya para Tayyib. Atau Ketika betul-betul pribadi sang pengajar suntuk, lagi sul, lagi jenuh, maka dia e, gunakan cara-cara yang lain yang syar'i untuk menghilangkan kejenuhan-kejenuhan dia. Nah, entah dengan cara ziarah kepada Ustadz Fulan, Ustadz Allah, atau dengan cara dia santai sejenak membaca sejarah para ambi al mursalin, sejarah nabawiyah, sejarah kaum salaf. Nah, sejenak dia berolahraga, nah, senat gitu, tenis meja gitu, huh? atau yang lain-lainnya. Perkara yang mubah. Sedikit pun jangan sampai anda lampiaskan kejenuhan dengan cara-cara melanggar syariat. Jangan membahayakan. Tapi dengan cara-cara yang mubah atau dengan cara-cara yang syar'i. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Masing-masing amal ada masa-masa semangatnya dan masa semangat ada masa-masa jenuhnya. Rasul mengatakan faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang futurnya jenuhnya masih kepada sunnahku dapat hidayah dia. Tapi barang siapa yang futurnya jenuhnya kepada selain sunnahku maka dia akan binasa. Maka dia akan binasa. Barakallahu. Nama ya, kan? ya namanya orang mesti mengalami yang namanya kejenuhan ya. Tapi yang penting motivasi sudah betul dengan penuh keikhlasan. Jenuh di uh, dicari cara yang syar'i atau mubah untuk menghilangkannya barakallahu. Nah, jadi kalau kita lagi jenuh gitu, ngajari santri males, eh, ini gini-gini ya jenuh juga ya sambil Pergangan juga Evan ya. Nggak tahu tiba-tiba kok Allah ngajar tuh berat sekali. berat banget ini. Ya sudah. Ya Allah, siap-siap ulangan. Ya, ya santri jangan sampai diliburkan. Ulangan. Antumnya berusaha untuk rileks supaya nggak tegang. Hmm, barakallahu Entah antum uh, tadi membaca buku, mendengarkan ceramah atau apa yang antum lagi senang ketika itu. Yang syar'i atau yang mubah, barakallahu. Hah? Barakallahu baca suntuk, dengarkan suntuk, ziarah ziarah, nah, mendatangi orang-orang yang mulia, ziarah ke orang tua, nah, datang ke orang tua, nah, ketemu ngobrol sama orang tua, nah, ada bakti sama orang tuanya, ada ziarah sama orang tuanya, nah, hilang kepenatan, cerita, dikasih cerita sama orang tua, dikasih cerita begitu, fresh lagi, ngajar lagi, nah, para pelajar itu. Dikarenakan di antara contohnya seperti itu ya. Nah, kalau saya pribadi seringkali seperti itu. Kalau lagi jenuh ngajari santri, ulangan. Nah, saya ulangan. wah ulangan. Jadi <clears throat> ya cara aja gimana caranya supaya fresh kembali para kalau Freshnya itu kalau sudah harus am. Nah, daras umum 4 tahun baru sampai isya Nah, ada pertanyaan yang aneh-aneh gitu wah sudah ngamuk-ngamuk ya nah, itu fresh lagi nanti ngajari semangat lagi gitu ya lalu mungkin dicari cara yang syariat yang atau yang mubah untuk menghilangkan kejodohan yang ada tapi yang paling penting motivasi kita adalah keikhlasan dalam tarbiyah kita wabarakatuh. Allah taala alam bisawab Apakah kita harus menjawab salam dari ashabul ahwa'i wal tidak? Hukum asalnya tidak dikasih salam. Tidak disalami dan juga dijawab. Sebagai bentuk tahdir dan hajur. Hukum asal. Selagi antum mampu, tunjukkan demikian. Tetapi ketika kondisi tidak memungkinkan, ya, antum ketemu dengan tokoh bid'ah di sebuah gang, itu banyak orang itu Waduh, ini mau kabur. Nanti orang-orang curiga nih, fitnah ini. Mau lanjut terus kayak robot. Nah, nanti orang menyaksikan ini. Dalam kondisi demikian, kita taklif. Diperbolehkan untuk taklif, tidak lagi hajar. Ketemu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Selesai. Dia ya, jawab tangan. Assalamualaikum. Jawab tangan. Salam. Selesai. Pergi setelah itu. Dan lebih. Kala itu boleh kita taklid, tidak lagi hajar Sehingga yang namanya hajur, pemboikotan ada kalanya total, ada kalanya parsial, sebagian saja. Contoh yang lain, para fikum. <clears throat> Eh, ini saya tanyakan kepada kita terkait dengan orang-orang yang jadi karyawan, kerja di kantor dan segala macamnya. Eh, di kantor dia itu, di ruangan kantornya itu, ada dia, salafi. Sebelahnya ada ikhwani, Satunya lagi Sururi Rojai Halabi. Satunya lagi ha, apa gitu ya. Waduh. Sa satu ruangan ini warna-warni semua. Ya apa ini? Kalau memungkinkan bagi antum, kalau memungkinkan antum minta kepada atasan pindah pindah jobnya, pindah bagiannya. ada kelas itu. Itu kalau mungkin. Tidak mungkin pindah ruangan. Tidak mungkin Hal di situ, ya sudah, di situ. Selama antum di ruangan itu taklif. Enggak mungkin antum hajar, taklif. Antum tunjukkan profesionalisme kerja saja. Interaksi umum muamalah kerja saja terkait dengan masalah yang antum tidak tadi. Pak, gimana Pak gini? Pak, normal aja. Selebihnya di luar hajar. Di luar hajar. Jangan karena orang sekantor, Pak, ini Pak ada pengajian Pak, Syekh Fulan, Zeroja, oh iya iya iya, datang. Kok ya Ustaz teman sekantor, tak enak Ustaz, tak bisa kayak gitu. Tidak, menyimpang menyimpang, tidak tidak. Namanya hajar juz'i, namanya pemboikotan secara parsial. Sebagian kita hajar, sebagian taklif. Kayak itu. Ini yang disebutkan oleh para masyikhna dalam jawaban-jawaban mereka. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang masih suka menukil ucapan-ucapan ta'i roja semacam Khalid Basalama? Yang pertama dikasih tahu. Ini harus ya, tidak langsung main tahdir. Tidak langsung main hajar, dikasih tahu. Terkait siapa dia? Siapa da'i ini? Bagaimana penyimpangan-penyimpangan dia? Dan segala macamnya. Dikasih tahu dengan cara yang baik, supaya dia jangan menukil lagi. Ya akhirnya itu jangan menukil dari dia tiaranya begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ngarek lah. Sampai kan? Terima Alhamdulillah. Kalau terima, nasihati lagi. Sampai menentang dia. Betul-betul menunjukkan pembelaan kepada haula, menentang e, nasihat dan segala macamnya. Kelas. Ma'ahum. Digabungkan bersama dengan mereka. Itu ada batasannya. Ketika menunjukkan penentangan, inat, maka digabungkan dengan orang yang dia puji. Barakallah. <clears throat> Terutama ya kan ketika orang-orang yang masih baru mengenal dakwah, baru mengenal sunnah, antum baru sabar sama orang semacam ini. Baru ngerti sunnah, ngerti ilmu dari mereka, dari TV-TV mereka. Nah, datang talim kepada antum juga, antum baru sabar. Jangan langsung menyinggung masalah mereka, dikasih ilmu dulu yang banyak. Ketika dia mulai bertanya-tanya, kamu sampaikan dengan poin-poin fatal yang ada pada mereka dengan cara yang bagus. Nerima alhamdulillah nggak nerima ngeyel nentang Secara wakil secara, secara kenyataannya ketika dia menolak dia menentang akan ada persimpangan jalan ini. Dengan sendirinya dia akan menjauh dari antum. Kalau Kali e, biarkan dia dengan, dengan kondisinya semacam itu. Yang jelas kita sudah menyampaikan nasihatnya para keluarga. Ini pertanyaan Evan ya, dan jawaban jawabannya. <clears throat> Antum bisa membaca risalah kumpulan risalahnya Syubat Al-Jabiri namanya Al-Majmu'ah Al-Jabiriyah. Namanya Al-Majmu'ah Al-Jabiriyah beberapa risalah uh, yang di risalahnya Syubat Al-Jabiri yang dijadikan satu. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ini. Antum cek ke buku itu, antum bisa melihat bagaimana jawabannya beliau-beliau uh, terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Khulasannya seperti yang saya sampaikan tadi insyaallah taala. <clears throat> Sampai jam berapa ya, Pak? Sampai jam berapa? Hmm? 11.45? ya, tadi betul kan? 11.45 berarti. 11.45 <laughs> ya, Pak. Masya Allah. Oh, bukan. 12.45. Afwan. 12.45. Ada yang minta penjelasan terkait dengan transaksi jual beli. Ada seorang ingin membeli suatu barang <clears throat> dengan cara dia datang kepada orang yang punya harta. <clears throat> si A ingin membeli sebuah barang. Datang kepada si B yang punya uang. <clears throat> Dan mengatakan tolong belikan saya barang ini, barang ini. Nanti baru saya bayar ke antum dengan tanpa tawar-menawar barang tersebut. <clears throat> Setelah si B tadi selesai membeli barang pesanannya, baru A sama si B tawar-menawar. Tawar-menawar. Paham ya? Kalau kamu cicil, maka uang mukanya sekian, sekian, sekian, sekian. Per sekian, ketemunya harga sekian. Kalau kontan, harganya sekian. Masya Allah. Ini bagaimana cara dagang semacam ini, para itu? Ini para fikum harus menjelaskan dua hal paling paling tidak ya. <clears throat> Kedatangan si A kepada si B tadi. Si B ini siapa? Apakah si B ini orang yang dia minta ta'awun, minta tolong belikan barang pakai uangnya antum ini saya ganti? Ataukah si B itu wakilnya si A? Atau apanya? Kalau dia hanya semata-mata minta tahun. Tolong ya akhi, anak lagi sibuk ini. Tolong antum belikan barang yang ini, pakai uang antum dulu, saya, nanti, saya, saya ganti. Ini nggak ada masalah. Hanya tahun saja. Otomatis yang B tadi ngambil keuntungan. Ini harga barang sekian. Ini uangnya selesai. Ini tahun. Nggak ada masalah. Atau sebagai wakil. Ya akhi saya itu sebagai wakil saya. Tolong belikan barang A. Nanti pakai uang antum dulu. Nanti kasihkan sama saya. Nggak ada masalah. Jadi antum bayar kepada, kepada dia. Terkait dengan antum mau ngasih fee, ngasih hadiah, labas. Paham tuh? Tapi yang jadi masalah ketika si B itu pemain. <clears throat> Atau pemain ya. Dia pedagang. Dia seorang pedagang. Antum ngomong sama dia, tolong uh, tolong ya beli, berikan belikan eh, saya barang-barang ini nanti saya bayar. Dia seorang pedagang, seorang pemain. Tanpa tawar-menawar. Ini dua macam. Kalau posisinya adalah wakdun, pesan barang, janji, belum akad, maka labas. Nanti akadnya setelah itu. Resikonya, sang pembeli bisa membatalkan pesanan dia. Atau sang penjual bisa menjual ke orang lain. Sebab belum mengikat. Dipahami ya? masih bentuk pesanan barang. Inilah bas, terbukti dia akadnya setelah itu. Ada barang baru akad. Ini namanya pesan, namanya pesanan barang. Ingat resikonya, resikonya sang pembeli bisa membatalkan, sang penjual bisa menjual ke orang lain. Yes. Dari dari contoh yang Adam Adam sebutkan di sini ya, Pak. Ini pesanan barang. Sebab belum ada akad jual belinya, belum ada tawar menawarnya. Jadi Tolong perhatikan resikonya saja. Ini selesai, Ikhwan. Yang kedua, ketika tawar-menawar. Dia mengatakan kalau kontan sekian, kalau nyicil sekian. Ini yang diikhtilafkan oleh para ulama kita. Ini pembahasan yang kedua ya kan. Ikhtilaf di para ulama dalam contoh uh, akad yang semacam ini. Uh, eh, khulasanya barakallahu fikum, jumhurul ulama, mayoritas para fuqaha kita berpendapat akad yang semacam ini, kontan sekian, cicil sekian, ketemunya sekian, dengan beda harga, itu diperbolehkan dengan syarat. Syaratnya adalah adalah yang pertama sang pembeli menentukan akadnya jelas. Jangan langsung bawa kabur barangnya, jelas. Saya beli dengan cicil, saya beli dengan kontan, gitu. harus jelas. Nggak boleh tiba-tiba dia bawa, bawa barangnya kabur, nggak boleh. Jelas, Cicil. Yang kedua, tidak boleh ada penambahan dari jumlah yang disepakati. Paham ya? Cicil, sebulan sekian, ketemunya sekian. Kalau yang disepakati sekian tadi, tidak lebih daripada itu. Maka nah, ketika sang pembeli tadi itu agak ngadat bayarnya, agak ruwet bayarnya, agak seret bayarnya, agak tidak eh, bisa bayar dan segala macamnya. Kewajiban sang penjual memberi tanggungan waktu. Kewajiban sang penjual memberi tanggungan waktu. Wa in kana usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau dia sudah membayar, dikasih tangguhan sampai dia mudah membayar. Afdalnya dimaafkan. Tidak boleh ada denda. Itu penambahan nominal, riba. Tidak boleh ada yang namanya penarikan barang. Misalkan ketika nggak bisa membayar dua bulan atau tiga betul-betul tarik barangnya, nggak boleh. Itu melanggar aturan jual beli. Yang namanya akad jual beli sudah pindah kepemilikan. Barang sudah milik sang pembeli. Paham Tinggal penjual menerima bayaran cicilan dari sang pembeli. Namanya utang ya Pak. Namanya baik bidai. Dengan dua ini ketentuan dengan dua syarat para kalau itu. Ketika tidak terpenuhi persyaratannya maka termasuk jual beli uh, bayatun fi bayah di yang diharamkan dalam Islam barakallahu itu. Paham ya? Ketika ada uh, dendanya, ketika ada penarikan barang dan segala macamnya itu semuanya diharamkan dalam Islam sebab termasuk sistem yang diharamkan namanya bayatun fi bayah. Uh, untuk apa ya? Untuk di zaman sekarang ini ya, Pak, yang masyhur di masyarakat kita sistem kredit motor, auto, mobil rumah dan segala macamnya ini semuanya nggak sesuai dengan hitungan syariat. Ada sisi penambahan bunganya kalau uh, telat bayar, ada penarikan barang ketika nggak bisa uh, membayar berturut-turut sekian bulan dan segala macamnya. Uh, apalagi menggunakan leasing, menggunakan bank, ini semuanya adalah cara-cara yang melanggar syariat, termasuk sistem kredit yang ribawi. Ayam sehingga dihindari para pelaku. Paham ya, ya? Tapi kalau betul-betul bisa mewujudkan seperti yang disyaratkan oleh para ulama kita, nggak ada masalah. Pendapat yang rajin, pendapat jumhur ulama, boleh dengan dua persyaratan di atas. Wallahu taala alam bisawab. Paham kan? Kok diem? Nah, ada orang perlu memerlukan yang namanya HP. Datang kepada yang punya fulus. Mana perlu HP nih? Coba antum pulaan sana, nanti saya beli kredit. HP apa sih? HP-nya HP apa, apa namanya? Hah? Samsung. HP apa namanya, Pak? Almuhim. Dengan yang antum sukai. Dan dia beli kan dia akad nyicil. Sudah kita terapkan pendapat jumhur ulama ya. Jadi saya cicil ke antum sebulan sekian ketemunya sekian dan antum sabar aja.